Karena bangsa yang mulia itu bangsa yang mau mempelajari sejarahnya. Karena sejarah itu mengenali masa lampau untuk pijakan sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu Imam Ibnu Khaldun menegaskan di dalam kitabnya Muqaddimatut Tarikh mempelajari sejarah merupakan satu madhab yang paling bergengsi. Karena dengan sejarah kita akan mempelajari sirah para nabi untuk kita teladani. dan juga perjalanan para raja-raja untuk kita kenali sistem politik dan pemerintahan serta kondisi umat yang terkait dengan jatuh bangunnya sebabnya apa makanya umat yang kehilangan sejarah sejak itu sudah kehilangan dirinya sendiri yang kita sayangkan setiap saya ketemu orang Sumatera wabil khusus barat sangat minim pengenalannya terhadap Imam Bonjol dan perjuangannya yang lebih mengenaskan banyak isu miring fitnah seputar dakwahnya Imam Bonjol dan kawan-kawannya itu pun banyak di antara orang Sumatera yang diam tidak membela nya Dan masih banyak tokoh puluhan di seberang sana seperti Syekh Ahmad Khatib Syekh Yasin Al-Badani seorang muhaddis abad ke-20 yang hidup di Mekah menjadi ulama kesohor di daerah Timur Tengah menjadi guru kebanyakan ulama-ulama ahli hadis sekarang ini Nah, saya belum kuat minatnya untuk menulis sejarah Imam Bonjol karena saya lagi menyelesaikan Wali Songo. Wali Songo ini pendekar saya. Nah nanti barangkali kalau sudah selesai Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur saya Sihat walafiat yang tidak kalah pentingnya adalah sebab saya ingin membuat atlas sejarah umat Islam Nusantara. Ini sekarang kan lagi ramai Nusantara Nusantara. Termasuk ada Salafi Nusantara. Kalau ceramah pakai kopiah hitam dan pakai batik, nah itu Salafi Nusantara. Nah, sekarang kita memasuki langsung siapa Imam Bonjol. Sebetulnya di balik dan di belakang itu ada tokoh yang lebih besar. Cuman tenggelam karena semata-mata Imam Bonjol menjadi pahlawan. sampai sebagian ahli sejarah mencampur adukkan antara gurunya Imam Bonjol dengan Bonjol yang tidak lain adalah Tuanku Nan Renceng yang desanya menjadi kenangan dan menjadi saksi sampai hari ini yaitu desa Kamang nanti kita akan ceritakan pondok pesantrennya Tuan Kunan Renceh di Kamang yang sekarang pasti nggak ada udah hilang saya yakin juga turunannya juga sudah hilang ada masih cuman udah nggak ngenali jangan-jangan yang ada di sini masih ada anak cucunya nan renceh saya nggak ada tehnya ini minumnya adem terus kencing terus eh, repot Bismillah Para ahli sejarah sulit untuk mengungkapkan asal-usul canggahnya Imam Bonjol. Hanya ada cerita tutur yang dari mulut ke mulut bahwa di dekade akhir abad 17 ada dua orang datang adik kakak dari Maroko namanya yang satunya Usman kemudian adik perempuan namanya Hamatun Kemudian Kedua orang tersebut akhirnya tinggal di Ganggo Mudik. Daerah mana Pak itu Pak? Ponjol. E, eh, terus kemudian ada mudik, ada hilir ya. Nanti Ana dikasih tahu dalam penjelasannya karena e, saya belum mengunjungi satu-satu. Nanti kalau menulis saya akan kunjungi satu-satu. Nanti anak minta antar antum ya, diantri. Termasuk ke makamnya Nan Renceh. Masih ada? Hah? Masih? Tui. Nah, Ganggu mudik ini masuk ke Kecamatan Ponjol. Ya. Kabupatennya Pak Pasaman. Disitulah beliau tinggal. Di situ sedang dipimpin seorang datuk namanya Datuk Sati. Dan pada saat itu adat masih dengan mudah mengakui pendatang sebagai penduduk asli dengan perayaan penyembelihan kerbau. Dan memang sejak dulu Orang Sumatera Barat itu senang kerbau. Sampai ada mitos Minangka kerbau. Yang beradu kerbau Mojopahit dengan kerbau mana? Pagaruyung. Sebetulnya di salian Aditya Warman itu dulu adalah panglima besar pasukan Majapahit yang dikirim untuk menaklukkan Sumatera Barat. Namun setelah mampu menaklukkan dan menguasai Sumatera Barat dan akhirnya mendirikan kerajaan Pagaruyung terpengaruh dengan dai dari Aceh akhirnya dia masuk Islam dan berbalik tidak taat kepada pusat akhirnya mendirikan kerajaan sendiri itu nanti kalau kita bahas masalah Sunan Kalijogo atau Wali Songo. Kejauhan mas, nggak bisa diambil. Nih, ini pajangan berarti ya. Masya Allah. Ini apa mas? Teh ya? Masya Allah panas masya Allah Alhamdulillah oke kemudian ada salian Kidatu Usman tinggal di daerah tersebut yang akhirnya beranak pinak lalu dinobatkan oleh orang Sumatera menjadi Datuk sakit. Sejak itulah beliau karena kepiawaiannya di dalam mengajarkan agama Islam dan memang dia itu turunan Arab Maroko yang sudah tidak di, apa namanya diragukan lagi karena kepiawaiannya tersebut beliau diangkat menjadi bagindo Suman dan sampai saat ini semua orang yang memegang kadi di daerah tersebut dijuluki bagindo Suman ini asal usul penamaan gelar kabdi yang di, eh, di setiap nagari-nagari yang ada di Aceh. Adapun Hamatun adiknya akhirnya menikah seorang asli Padang namanya Raja siapa? Siapa Pak? Raja Mudin. Sehingga seorang banyak mengenal dengan Buya Nudin Ya. Dari per, akhirnya keduanya tinggal di daerah Tanjung Bunga, Alahan Panjang. Ya. Dari situlah Allah karuniakan anak empat yang tiga perempuan, yang satunya laki-laki yang tidak lain adalah Muhammad Syahab alias nantinya adalah imam bojol. Eh. Lalu hadirin sekalian, karena latar belakang orang tuanya adalah ustadz besar yang memang terpengaruh pendidikannya dari Aceh dan dai-dai dari Aceh dan bukan hanya Sumatera aja termasuk Jawa ada di sana falatehan atau fatahilah ada lagi di sana juga uh, Maulana Ishak yang men menjadi menantu Raja Blambangan yang tidak lain adalah menak Sembuyu yang memiliki anak Dewi Sekar Dadu dinikahkan dengan Raja eh, Maulana Ishak yang akhirnya terjadi clash karena fitnah dari patihnya yang mananya, yang namanya Bajul Semoro Akhirnya Maulana Malik Ibrahim terusir lagi kembali ke Aceh. Ini nanti giliran Wali Songo. Cuplikan aja. Kita lanjut. Akhirnya di Nisalian, <clears throat> di Alan Panjang tepatnya ya beliau aslinya dari Sungai Rimbang. Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Itu asli Raja Mudin. Nah, setelah dia mulai besar dididik bapaknya dengan pendidikan ala Islam yang murni. Tidak kecampuran selamatannya orang Jawa. Itu. Maaf, yang bikin rusak agama Sumatera ini dari Jawa. Kalau nggak ada, insya Allah masih murni. Ya. Kemudian ada sekalian, Akhirnya beliau ditinggal meninggal bapaknya. Kurang lebih umur tujuh tahun, ya. Uh, beliau lahir 1771, bapaknya wafat 1779. Itu wafat. Sehingga pada saat itulah Beliau diasuh oleh kalau di sini kakek disebut nenek ya. Panggilan apa? Kalau kakek apa? Eh? Oh, enggak, enggak bisa ngucapin saya. Ya, yaitu Tengku bahandaharu Disitulah dia dididik dengan pendidikan karena Bandaharu ini juga terpengaruh dengan Burhanuddin yaitu salah satu muridnya uh, Tengku Abdul Rauf Singkel yang di dari Ulakan nanti kita akan bahas ya secara khusus Ulakan masuk Pariaman ya ya Pariaman ada yang sekalian sejak dididik oleh neneknya atau kakaknya tersebut Muhammad Sahab diberi julukan oleh kakeknya dengan Pitu Syarif Nah dari sinilah mulai terkenal atau nama Pitu Sarip menjadi suatu nama bergengsi. Bahkan penulis buku Tuan Kurau yang tidak lain adalah perlindungan orang Batak lebih mengenal eh, Pitu Sarip daripada Muhammad Syahab. Hadirin sekalian, setelah beliau semakin dewasa, keinginannya untuk mempelajari agama semakin tinggi, sementara kakeknya tidak bisa memberikan pemenuhan yang cukup. Akhirnya beliau dikenalkan dengan salah seorang muridnya Tengku Burhanuddin yang tidak lain adalah murid dari Abdurrahman Singkel yang tidak lain adalah siapa? Tengku Nantuo. Yang dikenal juga Tengku siapa? Toto Tuo. Dia memiliki suatu uh, apa namanya ideologis yang sama. Namun Tengku Nantuo ini mengajarkan Islam tegas dan tidak kompromi tapi dengan cara damai. Ya. Dari situlah pemikiran Imam Bonjol yang tidak lain adalah Muhammad Syahab dan uh, tadi Pinto Syarif semakin tumbuh berkembang dengan kebesaran Islamnya dengan ala Alkitab wa sunnah dan keinginan untuk menjadikan Sumatera Barat ini kembali kepada Alkitab wa Sunnah semakin menggebu-gebu. Namun hadirin sekalian, setelah beliau lama kurang lebih tujuh tahun belajar kepada Datuk Nantu, maka dia merasa ingin menambah ilmunya dan kesemangatan untuk belajar tidak bisa dibendung oleh siapapun. Akhirnya dia mengenal di daerah Kamang ada seorang yang sangat kuat agamanya, sangat tegas dan mengajarkan Islam melalui cara-cara dengan tangan yang tidak lain adalah tuang kunan renceng. Akhirnya bersama kakeknya belajar bersama-sama ketengkunan renceng. Ini mas. Ini milik Sabah. Namun ini salian sebetul sebelumnya Tuanku Imam Bonjol sempat belajar ke Aceh kurang lebih dua tahun. Berangkat umur 28, kemudian pulang umur 30 tahun. Dan perjalanan ke sana tidak mudah. Karena banyak rampok, banyak begal. Kalau kita melihat sejarahnya Marco Polo datang ke Indonesia, bagaimana dia itu tinggal di suatu tempat harus membuat pagar yang sangat kuat karena banyak penyerangan imam manusia penyamun atau hewan-hewan yang sangat bahaya sehingga dipagarin. Akhirnya beliau nyampe di sana belajar dengan ulama-ulama Aceh selama dua tahun akhirnya kembali lagi kemudian belajar kepada Tuan Kunan Receh. Di sanalah beliau semakin tertempa untuk gigih memperjuangkan dinul Islam dan apalagi Tuan Kunan Renceh keinginan untuk merubah Sumatera dengan cara kekerasan dan peperangan dia uh, sudah sudah menjadi ideologinya sudah menjadi keinginannya sehingga Muhammad Syahab atau Pitu Syarif yang nanti setelah lulus ya setelah lulus belajar uh, di dalam madrasahnya diberikan julukan mualim basah. Tidak lain adalah muallim besar. Dengan titel baru inilah maka Imam Bonjol semakin yakin semakin kuat untuk menyebarkan agama Islam di daerah Sumatera Barat. Hari-harinya bukan hanya belajar Al-Quran Sunnah, bahkan ilmu pengetahuan Bahkan akhir-akhirnya dominasi belajarnya adalah perang, naik kuda, pelatihan panah, dan melempar tombak. Disinilah hadirin sekalian, kemampuan peperangannya Imam Bonjol tertempa, terlatih betul-betul. Kemudian Apalagi gurunya memerintahkan untuk membuat benteng untuk persembunyiannya di batu sangkar. Namun pada akhirnya tidak setuju maka dia akhirnya membuat suatu tempat menemukan di suatu lereng yang nanti kita akan jelaskan uh, khusus ya nanti akhirnya menjadi benteng bonjol yang awalnya cuma 45 meter kemudian komunitasnya berkembang akhirnya menjadi 800 meter persegi dengan total luasnya 90 hektar dengan tinggi temboknya 4 meter tebalnya 3 meter dan diperkirakan meriam ketika itu milik Belanda manapun tidak akan bisa tembus. Masih ada enggak bentengnya? Hah? Sudah habis karena uh, apa namanya eh, nanti kalau sampai waktunya ya kita bahas peperangannya sampai akhirnya beliau wafat di Manado bagaimana ceritanya orang Sumatera kok wafat di Manado nanti ya Jadi hadirin sekalian, makanya kalau tidak menjadikan Imam Bonjol itu sebagai pahlawan keterlaluan. Gak ada pahlawan yang paling susah dan paling panjang perjuangannya kecuali dua. Ya, Imam Bonjol sama Diponegoro. Yang lainnya itu rata-rata numpang tenar. Nih, iya, numpang tenar. <clears throat> Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya uh, kita akan apa namanya? lanjutkan dengan pernikahan Imam Bonjol. Setelah beliau pulang dari Aceh, keluarganya menginginkan dia berumah tangga. Karena di Sumatera Barat ketika itu kalau ada orang umur 20, 25 nggak nikah, suatu hal yang aib. Apalagi saat itu Imam Bonjol datang dari Aceh sudah umur 30. Akhirnya dia berumah tangga dan tepatnya tahun 1802 beliau menikah. Nah, dari situlah pemikiran dia untuk memikirkan nasib umat ini semakin matang. Di kanan kirinya umat bodoh terhadap agamanya padahal bodoh itu adalah musuh. Apa yang tidak diketahui kalau tidak tahu terhadap din akan menjadi musuh agama. Sementara penghulu-penghulu alias sekarang wali nagari kerjaannya tiap hari mendukung perjudian, minum homer, dan berbagai macam kerusakan-kerusakan, bahkan uang nagari sering dihabiskan. Jadi, rakyat sudah tenggelam di dalam adu ayam. Sambung puyuh. Tahu nggak puyuh? Iya. Jadi bukan hanya sambung ayam, puyuh disambung. So, jangan-jangan jangkrik juga. Ya, belum perjudian. Ya. Apalagi di salian saat tuan kunan renceh sudah mulai aksi ya di bawah kaki Gunung Merapi daerah mana? Yang dekat Kamang. Eh? Palabu apa? Pal apa? Oh? Hah? Hah? Palubuan, ya. Tepatnya di daerah itu penghulu-penghulu semuanya kumpul sengaja untuk memancing Tuan Kuan Renceh. Coba kalau berani gitu. Kasarnya. Ya, ayo. Akhirnya semua masyarakat diundang mabuk bareng, nyambung ayam, nyambung puyuh, judi bermalam-malam. Akhirnya setelah Tuan Punan Renceh sudah menaklukkan Kamang dan sekitarnya, penghulu-penghulunya sudah takluk. Maka diseranglah mereka. Dan kondisi tidak lama akhirnya semuanya takluk. Nah, mulailah pelebaran sayap itu dilakukan. Di antaranya adalah keulakan eh, keagam, kemudian dilakukan 50 eh, kota akhirnya semuanya takluk dan penghulu-penghulunya diangkat oleh Tuan Kuran Receh udah kena semua tinggal satu yaitu Alahan Panjang yang notabene disitulah tinggal Imam Bonjol yang bapak-bapaknya bapak beliau memang di situ nah akhirnya dan sekalian dengan perjuangan akhirnya juga Alahan Panjang ditaklukkan maka tinggal daerah Minangkabau. Karena di sana dikuasai oleh raja. Raja Tigo. Tigo ya, telu itu Tigo. Tigo. Datuk Tigo. Akan ada delapan salapan. Ya. Yang satunya adalah Datuk Alam, Datuk apa lagi? Ya, Datuk Alam itu bagian pemerintahan, Datuk Ibad datuk bagian ibadah. Nah, satunya datuk adat. Apa namanya? Ya, jadi raja alam, raja adat, raja ibadah, ngatur masalah peribadatan. Nah, di desa lihat terjadilah peperangan yang agak sengit di sini. Bahkan berkali-kali namun akhirnya takluk. Sehingga terjadilah perdamaian antara Minangkabau dengan kekuatan Padri. Ya, tolong dicamkan yang mencanangkan yang pertama kali menggulirkan padri adalah Tuan Kunan Renceng. Ya, dia mencirikan dengan pakaian putih, tidak harus coba. Ya, nggak harus jubah. Kenapa ada sekalian? Karena semua penghulu-penghulu ketua ada dulu semuanya pakai hitam. Serba hitam. Namun kalau datuk itu selalu pakai pakaian hitam dari sutra, Adapun dari anak-anak buahnya cukup pakaian biasa. Dan istilah datuk ini masih uh, apa warisan animisme. Istilah datuk ya. Karena begini. Wah ini mau diceritain animisme dikit nggak? Ya. Biar ngerti dikit-dikit nggak apa-apa. Jadi animisme itu adalah penyembahan terhadap roh leluhur. Dan ini menguasai seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jawa, termasuk Sumatera, termasuk Kalimantan. Bahkan di, di Arab dulu sebelum jahiliyah juga menyembah roh leluhur. Nah, saat roh leluhur itu diyakini menjelma ke benda namanya dinamisme, Ketika saat menjelma di tempat-tempat tumbuhan yang bisa tumbuh bergerak, namanya naturalisme. Sehingga muncullah agama animisme, dinamisme, naturalisme. Nah, agama yang ada itu dinamakan agama kapitayan. Nah, kapitayan ini meyakini memiliki dewa yang tidak bisa disentuh oleh siapapun yang tidak lain adalah Semar, Togok, dan Manik Maya. Yang tinggalnya di suatu alam namanya kahayangan atau dalam al, uh, dunia pewayangan kayangan. Kemudian untuk supaya bisa berhubungan dengan manusia, maka dewa-dewa ini menetapkan namanya tu atau tu di dalam dunia awam dunia. Yang disebut dengan Tuhan. Makanya yang tu tu tu itu ada kaitannya dengan animisme. Nah, Tuhan ada ada Tuhan Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang dan Sang Yang Manik Maya. Kayaknya bingung antum. Nah, masing-masing ini menjadi wakil dewa yang ada di kayangan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun ke manusia. Sayang tunggal yang paling tinggi, kemudian sang yang wenang dan sang yang manik maya ini memiliki kekuatan buruk. Nah, untuk supaya nyambung dengan manusia, maka harus ada simbol-simbol untuk berhubungan. Makanya semua dinamai tutu, batu. Nah, batu, tugu, setu, Ah, itu. Semuanya tutu itu ada kaitannya ke sana karena tu itu nama atau tu nama dari Tuhannya kapitayan. Nah, untuk persembahannya pun namanya barangnya tumpeng. Nah, wadahnya tumbuh. Nah, kan biasanya tumpeng diwadahi apa? Tumbuh. Itu. De, ya, cara ibadahnya pun ada gerakan berdiri namanya tulajek, tulungkup, tulang uh, apa? Tulangkep. Artinya berdiri, rukuk, sujud. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan kedekatannya dengan Tuhan-Tuhan tadi, alias dewa-dewa tadi, disebut dengan Ratu Amadatu. Nah, baru ketemu nih. Tuhnya itu kemana? Ratu makanya raja-raja itu semuanya wakil resmi Tuhan tersebut ke manusia. Makanya sabdanya menjadi sabda Tuhan. Tidak pernah salah, bahkan raja adalah wakil Tuhan. Nah, di dalam tingkatan lebih kecil lagi datu. Nah, datu yaitu orang suci yang sudah jelmaan dewa tersebut. Datu menjadi pemimpin-pemimpin kampung, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Itu. Tadi datuk nggak nggak nggak macam-macam. Nah, itu. Makanya di sini dipakai di beberapa daerah, cuman di sebagian besar Indonesia itu punah, tinggal ratu aja. Ratu Sima, Ratu Kalingga ya. Nah, yang masih utuh adalah di daerah Sumatera, Datu. Nih. Ini sejarah ya, jangan mangkel. Ya, ini sejarah, sejarah itu pahit ditelan, enak dirasakan. Itu sejarah. Itu sejarah itu isinya cuman pedes sama manis. Pedes ya harus kita telan. Ya. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala cukup ya. Sampai di situ saja istilah-istilah kapitayan. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu Imam Bonjol diangkat menjadi datuk muda bersama empat orang. Ya, datuk satu uh, siapa namanya? Kapu, Datuk Khalwati, Datuk Item sama Datuk Mudo. Yang tidak lain adalah Imam Bonjol karena kebijakannya, karena kepiawannya, setelah meninggalnya Datuk Bandaharu. Maka digantilah empat orang ini berfungsi mengatur negara, mengatur nagari di sekitar Bonjol. Kemudian ada sekalian, dia lama-lama di sana menjadi suatu yang difigurkan, sosok yang difigurkan. Akhirnya punya ide untuk membuat komunitas yang islami kalau zaman sekarang perumahan lah. Kalau dulu namanya benteng, keren banget kan gitu. Ya. Yeah. Namun hadirin sekalian, setelah mendirikan apa namanya? benteng tersebut atau perumahan yang islami dengan beberapa pengikutnya sudah mulai mapan digara-garain oleh Datuk Sati. Ya, karena dia merasa terancam. Ya, ini nanti jangan-jangan kayak Tuan Kunan Renceh. Ya penghulu-penghulu yang sekarang sudah mulai glamor hidupnya, bahkan menghawisin uang nagari, bahkan apa namanya uang-uang mama, mama ya dengan keponakannya juga dihabisin. Apalagi takut sistem adat ini akan dirubah. Yang kekuasaan di tangan mama kembali kepada Mama apa apa? Mama ya. Mama kepada ayah. Inilah yang akhirnya Datuk Sati mengadakan pengempungan benteng ba. benteng apa? E, benteng Bonjol. Dari sini ada lihat tidak ada sama sekali Imam Bonjol itu garang-garain apalagi mengajak perang. Ya. Enggak ada itu. Bahkan dia melakukan pendekatan-pendekatan satu persatu dia bisa mengikuti ajarannya Imam Bonjol bahkan hampir di sekitar Bonjol itu semuanya masuk Islam masuk kepada apa namanya ajarannya yang dibawa oleh Imam Bonjol yang tidak lain meneruskan ajaran tengkunan tua dan juga tengkunan Renceh apalagi setelah ketemu tiga orang haji yang tidak lain adalah haji miskin haji beobang dan yang satunya Haji siapa? Sumane. Yang mereka ini sudah lama tinggal di Mekah. E, namun saya tidak begitu percaya. Menurut versi perlindungan di dalam kitabnya Tuan e, Tuan Kurau, nanti kita akan bahas siapa Tuan Kurau. E, tiga orang ini pernah masuk ke, ke kafleri eh, batalion tentara Turki dan latihan ketentaraan di sana. Ya. Bahkan matangnya Imam Bonjol di dalam peperangan itu dididik oleh Tuan Kunan Renceh. Ya. Jadi memang hadirin sekalian Tuan Kunan Renceh itu subhanallah. Orangnya memang tinggi besar tegap. Dan kalau bicara lantang. Ketika saat pidato memberikan suatu pencerahan untuk mengangkat amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada satupun yang nggak kebakar oleh beliau. Ya kalau kita bayang-bayangin sama ya, nggak ada sekarang. Itu. Akhirnya di Nusalian tuan eh, tuanku Tonjol akhirnya melakukan perlawanan. Tidak begitu serius tapi. Sehingga terjadilah berkali-kali pengepungan bahkan pembaikotan oleh Tengku Datuk Sati. Bahkan makanan-makanan, barang-barang yang dari luar dibendung supaya tidak ma masuk ke dalam bentengnya Imam Bonjol. Tapi yang sekalian, dia yakin Imam Bonjol, orang ini walaupun nggak diserang nanti akan lumpuh sendiri karena kehabisan bebekalan. Akhirnya mundur secara teratur. Pada saat itulah Imam Bonjol sudah berpikir, kita sudah punya musuh. Kita sudah direcokin, maka kita harus membuat pertahanan kalau seandainya kita nanti dikepung dari luar tetap bisa makan, tetap bisa bertahan. Akhirnya diperluas bentengnya menjadi 800 meter kali 800 meter dengan ketinggian tembok 4 meter dan tebalnya 3 meter. Disitulah ada masjid, ada sawah, ada semua. Sehingga nggak kemana-mana untuk menyaplai kebutuhan. Pinter, cerdas. Itu. Akhirnya diri sekalian, pengikut Imam Bonjol semakin banyak dan bahkan bergabung ke dalam ya sebetulnya pemukiman cuman karena supaya tidak terjadi atau supaya aman dibentengin gitu ya. Cuma eh, benteng Imam Bonjol nanti semakin terkenal setelah perang dengan Belanda aja. Sebetulnya perumahan, perumahan. Hadirin sekalian, di saat itulah Imam Bonjol melakukan pendidikan, ya perkampungan disulap seperti pesantren, pesantren ala perkampungan. Ditanamkanlah beliau ajaran-ajaran dari Al-Quran dan Sunnah dan penga, eh, apa pembelajaran beliau dari tempat ya dari Aceh dari ini ditanamkan kepada murid-muridnya terutama ajaran jihad ya nah hadirin sekalian setelah kaum adat maaf mengetahui eksistensi Imam Bonjol begitu kuat maka mereka me memiliki atau apa namanya merasa ada kekhawatiran nanti adatnya dirubah keglamorannya hilang apalagi kedudukan yang selama ini bisa mengeruk berbagai macam kekayaan-kekayaan nanti hilang yang tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan dan keleluasan berbuat kemungkaran dan kemaksiatan terganggu akhirnya mereka meminta bantuan kepada Belanda untuk menyerang Imam Bonjol. Nah, ini. Apalagi yang dinisanian caranya sangat tidak etis. Kaum adat melakukan perayaan semalam suntuk untuk mengadakan pesta kemungkaran. Judi bareng-bareng, nyambung ayam bareng-bareng, bahkan main judi dengan dadu besar-besaran untuk memancing Imam Bonjol. Imam Bonjol pun tidak terpancing. Akhirnya setelah mendengar kaum-kaum penghulu dan kaum adat ini kerjasama dengan kaum kafir alias Belanda. Ini sudah mengancam eksistensi Sumatera Barat. Ini sudah penjajahan yang tidak bisa diterima. Maka pada akhirnya Imam Bonjol angkat senjata. Itu sebabnya. Jadi hadirin sekalian tidak benar kalau ada guliran imam bonjol bermusuhan dengan kaum Anda. Yang ada murni meneruskan gerakan pembaruan Islam yang sudah mulai tercemar, tercemar dengan banyak kebid'ahan. Jadi gagasan tajdid inilah gagasan mengembalikan Islam kepada yang murni banyak tokoh-tokoh yang akhirnya kepanasan maaf kebakaran kumis. Jangan jenggot. Ya. Karena mereka nggak punya jenggot. Ya. Kumis. Ya. Nah ini sini mulai udah mulai gerah mereka. Ya. Jadi mereka itu sebetulnya halusinasi. Ketakutan sendiri. Kayak di sebagian tempat gitu loh Pak. Kita nggak ngapa-ngapain mendirikan masjid. Dia gerah sendiri takut. Akhirnya apa? yang ngerecokin masjid, yang kadang-kadang mitnah masjid, bahkan menyerang masjid. Ngusir, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kita hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah dan imam bonjol bersama murid-muridnya hanya untuk pembaharuan Islam dan mencoba untuk mengikis kebitahan yang sudah masuk ke dalam din terutama yang diyakini oleh orang Sumatera Barat. Nah, puncaknya. Pada tahun 1820, Tengkunan Renceh meninggal dunia. Disinilah Imam Bonjol mulai terkenal karena menjadi pemimpin puncak padri. Jadi pemimpin puncak padri sudah tidak di tangan Tuan Kunan Renceh lagi karena sudah meninggal dunia. Sekarang di, uh, di pundaknya Tengku Imam Bonjol. Nah hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Sejak itulah tanggung jawab untuk mengawasi, mengontrol ya penghulu-penghulu yang sudah eh, dulu Pak Imam sama khotib itu hanya ngurusin masjid sama orang mati sebelum gerakan Tuan Punan Renceh Jadi imam sama khatib hanya ngurusin masjid mati. Orang masjid mati. Sementara urusan negari itu semuanya di tangan penghulu. Sementara mereka sudah tidak dilurus, tidak lurus lagi. Bahkan kejebur ke dalam kemungkaran bersama rakyat awam. Bahkan dengan cara itu orang-orang awam yang yang menjadi keprihatinan Imam Bon ini, Tuan Kunan Renceh awalnya kan gini, Pak. Orang-orang awam ini sudah kebiasaan judi, ya. Kemudian nyambung ayam, nyambung puyuh. Yang perempuan juga sudah buka jilbab, tidak pakai pakaian yang sopan, bahkan kerjaannya cuma ngunyah kinang apa iya dan kadang-kadang tidak ngurusin rumahnya anaknya suami rumah tangganya terlantar apalagi dari sisi adat laki-laki itu tidak punya jalur sehingga tersisihkan akhirnya apa cenderung dia itu main-main aja yang kerja perempuan ini membuat pertanyaan besar kundah tuan punan renceng ini nggak bisa dibiarkan sehingga dengan nganggur itu tidak ada din iman di dalam hatinya. Kebanyakan laki-laki itu juga terjebur ke dalam perjudian, sambung ayam, dan minum-minuman. Kalau habis uang, rampok nyamun sama maling. Itu yang terjadi. Akhirnya Tuan Kunan Renceh mencoba untuk melakukan pembenahan, pembaruan ini semuanya. Dimulai dari kamang Akhirnya berhasil. Semua penghulu-penghulu sekarang dipegang oleh imam mama khotib. Jadi imam khotib bukan lagi ngurusin masjid sama kematian. Bahkan mereka ngurusin nagari. Nah, setelah bisa membebaskan uh, uh apa namanya agam uh, 30 eh 50 kota, bahkan tanah datar, semuanya penghulu-penghulunya yang mengangkat adalah Tuan Kunan Rence. Termasuk nanti namun sayang ada satu insiden sejarah. Yang inilah buat mukul perjuangan Padri, Pak. Saat terjadi kesepakatan antara eh, apa namanya eh, eh, ini kekuatan Tengkunan Renca ya, dengan orang-orang adat di Minangkabau tiba-tiba dari kekuatan Padri yang dari Tapanuli yang dipimpin oleh Tuan Kulelo menyerang tanpa ada musyawarah dan pembicaraan omongan dengan Tuan Kunan Renceng. Akhirnya raja, menteri semua terbunuh. Ya. Namun rajanya, maaf ya, semua eh, orang-orang uh, kerajaan Tengku uh, Minangkabau dan menteri-menterinya banyak yang terbunuh, rajanya sempat melarikan diri yang akhirnya juga dikejar. Dan Tuan Kunan Renceh menyatakan, ini tidak ada maaf bagimu selamanya. Ya. Apa? Karena apa? Karena mengingkari perjanjian, karena sudah ada perjanjian damai. Tiba-tiba menyerang. Ya, Tuan Kulelo ini adalah salah satu muridnya Tuan Kurau. Nah, Tuan Kurau ini adalah Murid sambung Tuan Kunan Renceh. Dia mengembangkan di Sumatera Selatan ya. E, Tapanuli Sumatera mana itu? E, ya. Ya, Tapanuli Selatan ya, betul. Tapanuli Selatan. Ya. Di sana bersama Tuan Kurau namanya Pak Paleng paling paningol paling namanya susah banget. Pan apa? paninggolan. Paninggol-golan <laughs> ya, paninggol-golan ya. Ya, itu. Itu namanya dia. Nah, di sekalian yang dirahmati oleh Allah, palingan eh, paninggol-golan akhirnya menyatakan bergabung dengan kekuatan Padri. Dengan eh, tempat desanya Rau sehingga dia dikenal dengan Tuan Kurau. Sehingga punya murid namanya Lelo sehingga dinamakan Tuan Kulelo. Inilah yang termasuk garis keras. Ya. Bahkan saat padri disarankan untuk konsentrasi ke Sumatera Barat, tidak di, Tapanuli karena Belanda sudah datang dan ini harus dibendung bareng, maka yang menolak juga Tuan Lelo. Kita harus tetap berdakwah di daerah Tapanuli Selatan. Akhirnya Imam Bonjol dengan kebijaksanaan dan kepiawaian sebagai seorang imam yang merangkul akhirnya udah tapanuli tetap jalan kita sekarang bentuk kaderisasi untuk dibonjol nah mulailah sejak tahun 1803 Imam Bonjol mulai mengadakan peperangan terus sampai akhirnya tahun 1837 coba bayangkan Pak berapa tahun melakukan pertempuran melawan penjajah. Ya, pertempuran melawan penjajah. Ya. Sampai-sampai panglima besarnya dari Jakarta Batavia pun turun ke sini saking hebatnya. Karena Belanda sampai kocar-kacir kelelahan. Karena sekaligus saat itu sayang Imam Bonjol gak punya HP ketika itu. Kalau dia punya HP bisa hubungan dengan Diponegoro, habis itu Belanda. Karena apa? Saat itu juga kekuatannya terkuras menghadapi kekuatan pemberontakan eh, apa namanya Imam di, eh, Pangeran Diponegoro. Nah, saya ingin sedikit cerita. Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan, beda dengan Imam Bonjol ya. Di sini perbedaan antara Imam Bonjol dengan Diponegoro walaupun sama-sama perjuangan ingin membentuk suatu kekuasaan yang ala islami makanya kalau hanya maaf Diponegoro merangi Belanda hanya karena kuburan kakeknya kena jalan program jalan itu hanya letupan pemicu asli utamanya adalah Pangeran Diponegoro sudah mulai muak dengan orang-orang istana Mataram Islam yang sudah banyak glamor menjual kekuasaan, menjilat bahkan kerjasama dengan Belanda. Itu yang tidak me, eh, tidak apa namanya membuat Imam eh, Pangeran Diponegoro itu setuju sehingga akhirnya beliau memberontak berkonsentrasi di di daerah Gua Selarong yang kemudian dibantu oleh uh, ini uh, pembantunya siapa namanya? Aduh. Kiai Mojo ya. Nah Kiai Mojo ini dari sekalian lebih masya Allah ya pengajaran Islamnya lebih mendalam ya sunnahnya lebih kental makanya setelah dibuang ke daerah Minahasa pembentukan sama-sama dibuang ke sana Pembentukan Islamisasi itu banyak ditangani oleh Kiai Mojo. Makanya sampai hari ini desa itu masih mayoritas muslim. Di tengah komunitas non-muslim. Masih sampai sekarang. Ya. yang kemarin ketika kita dakwah ke sana lewat juga masih ada. Masya Allah. Dan nah, ini sekalian, karena pada saat itu sudah mulai banyak hal-hal yang aneh, ketimpangan ya penjajah yang notabene adalah merampas negara menyiksa rakyat mendolimi masyarakat kok malah orang-orang istana asik kerjasama akhirnya membuat pangeran di penegoro protes bertentangan sangat dengan batinnya apalagi dia diangkat untuk menjadi pangeran kemudian akan menjadi putra mahkota tidak akan bisa kalau kondisinya dalam keadaan seperti itu, makanya dia mencoba untuk merubah keadaan ini, yaitu Mataram yang Islami yang dulunya didirikan dengan cita-cita untuk menegakkan dinul Islam sudah berubah. Nah, beliau ingin mengembalikan kepada khitohnya. Namun hadirin sekalian, eh, kalau di dalam sejarah kan itu cita-cita ditutupin hanya dengan satu kalimat sederhana yang nampaknya sangat rendah perjuangannya Pangeran Diponegoro apa? Belain sejengkal tanah makamnya neneknya, kakeknya yang dijadikan jalan oleh Belanda rendah sangat tidak bisa diterima. Itu sangat rendah buat Diponegoro. Ma, apa mungkin Pak dia harus mengumpulkan masa, melakukan pembinaan sampai meninggalkan istana. Dia harus menjadi panglima eh, ini pangeran. Dan sebentar lagi putra mahkota, sebentar lagi raja dan ketidakmauan pangeran di Goro, akhirnya kerajaan Mataram harus mengangkat raja umur 2 tahun. Karena kosong nggak ada, nggak ada putra mahkota. Anak 2 tahun, Ketika saat Pangeran Diponegoro di eh, diundang untuk pelantikan, rasanya remak, remuk redam hatinya. Masa saya harus sungkem dengan anak umur dua tahun? Ini adalah mungkin anak cucu saya. Akhirnya tidak terima, semakin menggelora untuk meneruskan perjuangannya. Sehingga sekaligus Pangeran Diponegoro harus perang dua. Perang dengan saudaranya yang berkhianat kerjasama dengan Pang ini Belanda. Yang memerangi Belanda karena dia menginjak-injak harkat martabat bangsa Indonesia. Tapi utamanya, kecengkelan utama adalah Belanda. Yang dia menerapkan divide et impera. Keluarganya diacak-acak, dibelah. Yang satunya diangkat, yang satunya diinjek. Dalam rangka untuk mengawetkan jajahan. Dan di dalam mengawetkan imperialisme. Serta mengeruk kekayaan, keserakan di daerah Jawa. Itulah yang memicu Diponegoro untuk melakukan perang jihad, perang sabil. Bukan hanya sekedar demi sejengkal tanah yang kuburan nenek moyangnya dijadikan jalan, tidak. Itu pemicu saja. Akhirnya diri salian sama nasibnya beliau ditangkap. Kemudian dibuang ya sampai ya ke aman, ke Sri Lanka. Kemudian dibuang lagi ya, Masya Allah sampai jauh. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Belanda di Jawa kedodoran, apalagi harus membagi senjata Sebagian dikirim ke Jawa, sebagian di Sumatera. Akhirnya dia taktik licik. Inilah kelicikan Belanda, penjajah, orang kafir. Imam Bonjol diajak untuk damai. Dan memang saat itu sudah mulai kelelahan perang. Di dalam batinnya Imam Bonjol, daripada rakyat saya harus mati sekian kalinya, harus melayang nyawanya, nyawa sekian banyaknya, apa nggak seenaknya kita terima? Apalagi sudah mulai beberapa pengikutnya lelah perang. Akhirnya tawaran damai itu diterima. Padahal itu taktik untuk ambil napas karena dua kelelahan harus perang di dua tempat. Kalau terus bablas. Di Ponegoro terus, Imam Bonjol terus habis. Cuman tadi sayang gak ada hati. Sayang gak ada telepon. Kalau ada telepon gimana di Ponegoro? Wah lanjut. Di sini sudah kedodoran. Senjata mereka habis. Ayo terus habis. Nah dari sekalian akhirnya beliau damai. Tapi ternyata dikebuk lagi. Mulailah peperangan yang tidak disukai oleh Imam Bonjol. Bila menyukai kedamaian. bila menginginkan rakyatnya tentram, beragama sesuai yang dia inginkan, ajaran yang dia ajarkan. Dia ingin rakyatnya bertani dengan baik, berdagang dengan lancar, hidup normal, bersosial, sebagaimana yang dicita-citakan bangsa yang ingin damai. <coughs> Namun yang kita sayangkan hadirin sekalian, pengkhianatan kelicikan itu nampak, penyerangan dilakukan lagi. Sampai akhirnya kucar kacir juga, habis-habisan. Yang menang dan yang kalah hampir tidak bisa kita ketahui. Apakah Belanda, apakah Imam Bonjol. Sehingga terjadilah taktik dari Panglima langsung Batavias datang ke Padang. Dengan cara, dengan satu alasan negosiasi dengan alasan perjanjian ternyata akhirnya di eh, apa namanya pangeran Imam Bonjol ditangkap. Udah habis tamatlah riwayat Bonjol. Tahun 37. Kemudian dia dipenjara di Bukit Tinggi. Namun selama di penjara ternyata masih bisa mengubarkan perjuangan melawan Belanda. Akhirnya dipindah di penjara Padang. Namun malah melebar, bukan orang Bukit Tinggi saja. Orang Padang sekitarnya termasuk Bukit Tinggi juga masih mendapatkan layangan-layangan semangat, mendapatkan satu nasihat-nasihat kesemangatan untuk anti penjajah, melawan Belanda yang akhirnya dipindah ke Ambon. Di Ambon juga ternyata masih juga mendidik mengarahkan perjuangan orang-orang muslim di sekitar Ambon, dipindahlah akhirnya di Manado. Tempatnya di sana hidup ya kurang lebih 27 tahun di perantauan, di pembuangan. Coba bayangkan, Pak. 27 nggak main-main. Dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi hadirin sekalian, kalau perjuangan kemerdekaan yang basah darah, nangis darah dan begitu berat resikonya 27 tahun di perantauan, di pembuangan. Sekarang kita balas seperti ini, nauzubillah. Kita nanti bakal akan berhadapan dengan imam bonjol kalau di akhirat. Antum ngomong apa? Ya. Akhirnya diri sekalian, beliau di sana wafat dengan tetap mengajarkan dinul Islam dakwah di sekitar daerah Manado dan peninggalan-peninggalan Islam Manado tidak lepas dari karya dan usaha dakwahnya Imam Bonjol dan juga Ki eh, Mojo tadi. Akhirnya pada tahun 1864 beliau wafat. Untuk selamanya tutup mata meninggalkan kenangan sejarah yang cukup mulia yang sayang tidak banyak diungkap oleh orang-orang Sumatera Barat. Ya ikhwan, kalau antum mengikuti lebih detail dan kalau seandainya ini difilmkan, kenapa sekarang ini masya Allah ada film pencerah, ada ini, masya Allah Imam Bonjol kalau difilmkan menggetarkan Sumatera Barat, bahkan Indonesia, bahkan dunia internasional Islam karena jihadnya, karena perjuangannya, karena pembinaan umat, karena ketegaran melawan penjajah Belanda. Ya minimal <clears throat> kalau ada yang bisa menulis detail dari mulai keluarganya, belajarnya, gurunya, kegigihan perjuangannya, bagaimana di beliau dalam berdakwah mendekati orang, bahkan hadirin sekalian, saat dia diajak damai siap Bahkan hadirin sekalian, ketika saat menaklukkan daerah-daerah adat tadi, tidak seperti Tuan Kunan Rence, langsung serang, tidak. Beliau tawarkan. Dia kasih kajian, dia jelaskan. Baru setelah itu kalau mereka melawan dengan kekerasan, baru dihadapin oleh Imam Bonjol dengan cara yang sama. Itu pun hadirin sekalian, tolong diperhatikan konteksnya Imam Bonjol. Pak, Imam ini nggak main-main loh Pak. Imam Bonjol ini sudah menjadi pemimpin empat kabupaten. Empat bahkan lima. Jadi sudah menjadi empat lima pemimpin kabupaten. Yang di sana ada camat, yang di sana ada lagi penghulu-penghulu, yang wali nagari. Artinya sudah negara. Jadi kalau sekarang dia menabuh genderang jihad, untuk melawan benak penjajah, membenahi umatnya. Bahkan kalau mereka-mereka melanggar, bisa dipenjara, bisa dilakukan hukuman-hukuman yang biliat sangat sah. Kenapa ada hadirin sekalian? Karena memang beliau itu imam. Pemimpin. Lah kalau sekarang gini aja Pak. Kalau pemimpin tingkat kabupaten saja itu bisa melakukan tindakan-tindakan eksekusi melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya sekarang ini man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bisa memerintahkan untuk memenjarakan perampok, untuk memerintahkan orang yang sekarang ini maling atau penyamun untuk dihukum, apalagi ini imam lima kabupaten. Semuanya tunduk. Bahkan Pak, maaf, saat mengadakan perlawanan sejak tahun 1803 sampai 1837 Belanda semua didukung mayoritas orang-orang Sumatera Barat. Jadi tidak benar kalau sekarang Imam Bonjol itu gerakan kayak dikesankan gerakan minoritas ditentang kebanyakan tokoh adat, kebanyakan masyarakat, bahkan dicibirkan tidak ada pengikutnya. Salah. Beliau adalah penguasa lima kabupaten. Yeah. Ya. Kabupaten pertama Agam jadi kabupaten sekarang. Agam. Ya, yeah. Ulakan itu juga termasuk. Terus tanah datar. Terus ke 50 kota, kabupaten juga. Pasaman. Semuanya Pariaman, Padang Panjang. Ini Alahan Panjang jadi kabupaten itu ya? Iya. Yeah. Solo. Itu masuk semuanya wilayahnya Imam Bonjol. Jadi hadirin sekalian, beliau ini tokohnya orang Sumatera, imamnya orang Sumatera, dan tolong diperhatikan, tidak ada yang menolak beliau untuk menjadi tokoh imam keagamaan dan juga keduniaan, kecuali minoritas. Oleh karena itu, salahnya di mana? Kalau sekarang friksi-friksi tadi kesalahan istihadnya Tuan Kulelo yang menyerang, ya itu sudah Tuan Kulan Renca mengatakan selamanya tidak ada maaf bagimu. Dan ini insiden. Dan setelah itu Tuan Kulan Renca melakukan suatu gerakan pengontrolan ketat. Ya, Panglima-panglima bawahan ini tidak boleh melakukan gerakan penyerangan tanpa komando dari atasan apalagi saat berpindah ya pimpinan ini puncak ya pemimpin tertinggi padri dipegang oleh tuanku Imam Bonjol semakin terkontrol dan ada salien fakta coba bayangkan sekarang eh, penghulu-penghulu eh, ya eh, wali nagari camat dan kabupaten ini bupati-bupati eh, tokoh-tokoh adat sekarang sudah nggak pakai pakaian hitam kan masih pakai? Masih ada? Hah? Adat masih? Ya. Masih ya. Tapi waktu-waktu tertentu. Ya. Ini hadirin salian sudah terkikis habis. Walaupun ada sisa-sisa di karena apa? Dimanapun Pak, kalau jawara hitam biasanya pakai pakaian hitam. Antum lihat aja lakon pendekar-pendekaran. Kalau yang putih-putih, hitam-hitam. Ilmunya hitam berarti. Ya. Yang sekarang bagian putih ilmunya putih. Itu. Itu berkat apa dakwah. Hampir tinggal selangkah. Ya, tinggal selangkah. Kalau seandainya tidak harus terkuras, Pak, melawan penjajah Belanda, sudah bisa menghilangkan waris nasab ke ayah bukan ke mama. Tinggal selangkah. Sayang Belanda datang. Si komo datang jadi repot. Itu. Yang anehnya maaf hadirin sekalian. Banyak orang-orang sekarang ini rela mendiamkan minimal kalau nggak membela penjajah Belanda dengan suka rela ikhlas menyerang perjuangan Imam Bonjol, menyerang murid-muridnya Imam Bonjol yang dikesankan mereka adalah Wahabi keras mengerikan. Bahkan maaf hadirin sekalian, Apalagi menurut versi buku Tuan Kurau, ya namanya Wahabi tukang memperkosa perempuan, ya pesta seks dan membunuh orang, menghancurkan berbagai macam fasilitas kehidupan. Dan ini juga dipotretkan seperti itu di ala ini di Sumatera Barat. Tidak. Tidak ada itu. Kalau seandainya sekarang tadi Tuan Kunan Rence, taruhlah itu istihad. Karena memang Maaf pak, Saat itu tidak ada satu kekuatan pimpinan dominasi. Bahkan masing-masing itu hanya kekuatannya di tangan penghulu setelah itu nggak ada lagi atasannya. Jadi masing-masing perkampungan itu hanya ada penghulu-penghulu aja. Setelah itu di atasnya ada kalau sekarang kan ada RT, RW, kepala desa, camat, bupati. Oke, salah fatal. Tapi Tuan Kunan Renca melihat ini tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan orang Sumatera Barat. Sementara penghulu-penghulu ini bukan mengarahkan rakyat, malah membenarkan dan mengajak untuk berbuat hal-hal yang tadi. Akhirnya Tuan Kunan Renceh ber, apa namanya, bergerak untuk melakukan pembaruan Islam, mengembalikan orang kepada Islam yang benar, Quran dan Sunnah, dan untuk menegakkan dinul Islam ya tentang istihadnya dia melakukan cara peperangan dan kekerasan ini memang saya uh, lebih setuju langkah yang ditempuh oleh tuanku Datuk Tuo ya dialah yang tegas ya muridnya Syekh Burhanuddin yang tidak lain adalah muridnya Abdul Rauf Singkel ya namun dia membawa aliran ke sini uh, Burhanuddin uh, ini uh, eh, Torikot Satiriyah namun uh, muridnya uh, ini Datuk Tuwo ini mengikuti Torikoh Naksabandiyah yang kata orang lebih dekat kepada ahli sunnah wal jamaah walaupun begitu tetap ada catatan-catatannya namanya jadwal Torikoh pasti itu lebih eh, dekat kepada tasawuf daripada ahli sunnah wal jamaah. Namun dia dengan cara damai. Ya. Tapi hadirin sekalian, Sejarah sudah berbicara. Ya. Ketetapan sunnatullah sudah berjalan. Yang ada tidak boleh kita mengungkit. Tidak boleh kita sekarang menimpakan berbagai macam malapetaka kepada tokoh yang sudah berusaha istihad yaitu Tuan Kunan Renceh. Apalagi menyatakan dia itu tokoh bumerang dan bahkan tokoh penjahat perang Apalagi tokoh gelap yang hidup di Sumatera tidak punya induk, tidak. Jangan sampai seperti itu. Ya, kita hargai, Pak. Walaupun ada kesalahan istihad, maka kita tetap istihad, istihad. Kalau salah dapat satu pahala, kalau benar dua pahala. Namun, hadirin sekalian, yang tidak boleh kita lupakan adalah perjuangan Imam Bonjol. Ya, dan sosok Imam Bonjol itu siapa? Orang yang Masya Allah. Ya. Tuanku Muhammad Syarif. Turunan orang Arab Maroko. Karena memang eh, orang-orang uh, Maroko itu disinyalir juga banyak datang ke sini ya. Karena Islam itu datang ke Indonesia itu dari Afrika. Ya, di antaranya adalah Maroko, makanya di Jawa juga ada di antara wali songo itu adalah Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi ya Syekh Maulana Al-Maghribi ya dengan demikian perjuangan dakwah Islam akan semoga tetap jaya dari mulai Maroko sampai Merauke mudah-mudahan ya dari Maroko sampai Merauke ya nah kemudian beliau memiliki titel ya Pitu Syarif Lalu karena kepiawaian bahkan hadis sekalian, setiap beliau belajar langsung diangkat untuk menjadi guru di tempat itu. Awalnya asisten sampai dikatakan muallim besar atau muallim besar. Dan hadirin sekalian, Mudo juga bukan suatu titel yang gampang didapat. Tidak mungkin tokoh-tokoh masyarakat mengangkat beliau menjadi imam. Kemudian menjadi tangkumu datuk mudo ya kecuali memiliki suatu kelebihan ya contoh aja dari sekalian sekarang juga gak usah dulu sekarang orang dijadikan tokoh tanpa adanya suatu modal mungkin gak gak mungkin dari situlah beliau besar sampai akhirnya menjadi imam bonjol dengan perjuangannya dari mulai 1803 sampai 1837 yang akhirnya Beliau dibuang, dipenjarakan di Bukit Tinggi. Lalu masih ada pengaruh, akhirnya dipindah ke Padang. Masih ada pengaruh, akhirnya dipindah ke Ambon. Masih ada pengaruh, akhirnya dipindah di Manado. Yang akhirnya meninggal di sana. Jadi ini sekalian, uh, hikmah yang kita bisa petik. Dakwah memang selalu pasang surut. Dakwah selalu memang membutuhkan tokoh yang kuat. Tidak bisa tokoh-tokoh yang sekarang itu cengeng. Ya. Yeah. Apalagi Masya Allah ya. Yeah. Sebetulnya kalau kita lihat di Sumatera ini itu lebih banyak Islam murninya, potensi Islam murninya lebih tinggi daripada yang sekarang Islam sinkritisme, yaitu Islam campuran apalagi dengan satu prinsip syarak bersanding adat, adat bersanding syarak. Tapi sekarang sudah mengalami distorsi. Dulu maksudnya syarak bersanding adat, adat bersanding syarak. Aib banget orang itu kalau dikatakan gak beradat, dan aib banget orang itu kalau dikatakan gak beragama. Itu wah parah orang gak beradat, itu jelek. Begitu sama juga nilainya kalau dikatakan orang nggak beradat. Lalu muncul tafsiran berikutnya syara pembuat adat pelaksana. Alias syara itu membu uh, apa namanya? Uh, membuatnya kemudian adat melaksanakannya. Kemudian akhir-akhir ini muncul tafsir terakhir ini jadi tafsir ketiganya ini. Tafsir yang ketiga syarak menjadi pedoman, ya, panduan, ya, yang membuat. Tetapi adat yang melaksanakan dilaksanakan sesuai dengan adat yang ada di Minangkabau. Disesuaikan. Jadi nggak usah ada perlawanan, tidak ada usaha kekerasan. Yang penting Islam pandai-pandai menyesuaikan dengan adat apa? Sumatera Barat. Ini tafsir terakhir. Nah, semoga tafsir ini belum final. Nanti masih ada tafsir lagi. Ya. Dan mudah-mudahan antum semua lewat surau apa ini namanya? Surau apa ini? Syariah. Muncul betul-betul adat bersanding syara. Yang artinya Betul, Islam itu tidak akan membumi hanguskan adat istiadat. Asalkan sejalan seirama dengan Alkitab wa Sunnah. Dan hadirin sekalian tidak ada ceritanya sekarang ini Arabisasi. Gak ada. Karena Islam itu bukan Arab, Arab itu bukan Islam. Buktinya hadirin sekalian Adat kebiasaan orang Arab banyak ditentang oleh Rasulullah SAW. Ya. Sekarang adat kebiasaan uh, berjudi dengan cara memanah. Orang Arab dulu dulu punya perjudian yang asik juga, Pak. Memanah siapa yang tepat maka dapat. Atau panah-panah ini busurnya diletakkan di suatu wadah. Ya. Kemudian di sini ada satu saja yang mujur, yang lainnya mungkin 5 6 sial sial sial sial. Ya. Kemudian setelah itu ditulis di sini. Ya. Uh, unta ini kosong kosong kosong semua. Ketika saat nanti para pemain nyabut truk, ah dapat unta. Semua yang ada bayar unta. Ya. Sekarang persertanya lima, yang nyabut satu keluar unta. Nah, ayo Mana duitnya? Kumpulin. Yang lainnya pasti kosong, kosong, kosong, kosong. untak menang. Itu. Itulah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Bahkan hadirin sekalian, di Ka'bah pun ditulis Nabi Ibrahim sedang main judi dengan azlam tersebut. Jelas Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail jauh dari itu semuanya. Ada tidak ada juga Masya Allah yang jelek. Kalau dia kelaparan pengen daging, tidak disembelih itu unta. Langsung dipangkas punuknya aja. Digoreng langsung. Dibakar. Nanti uh, bekas lukanya dikasih apa namanya uh, obat-obatan sembuh lagi. Nanti giliran ini sembuh utuh lagi, pangkas lagi, bakar lagi. Dan seterusnya. Inilah yang dimaksud mereka makan bangkai. Ini juga ditentang oleh Islam. Banyak. Adat isbal pakaian ditentang oleh Islam. Bahkan hadirin sekalian adat pernikahan, wanita berhubungan dengan siapapun, sepuluh orang. Nanti kalau sudah hamil, sepuluhnya diundang pesta. Itu namanya pesta penunjukan bapak. Terserah nanti. Dari sepuluh orang itu jejer semua, Ya, kemudian dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan tertentu, mungkin mantra, kamu bapaknya. Nah, udah diseret. Yang lainnya pulang, gigit jari. Itu. Ini ada ditentang oleh Islam. Di sana juga ada tahlil, menghalalkan pernikahan ditentang oleh Islam. Banyak. Bahkan hadirin sekalian, Islam dalam rangka untuk meluruskan, bukan membumi hanguskan. Buktinya bukan adat Jawa saja, bukan adat Sumatera aja. Bahkan tempat lahirnya Rasulullah Mekah. Di Madinah juga ada adat. Hari raya yang dilakukan pesta tahunan orang-orang Madinah. Rasulullah SAW katakan, Qad abdalakumullahu bihima khairun minhuma. Idul Fitri wa Idul Adha. Allah telah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya sekarang ini yang kamu lakukan yaitu Idul Fitri, Idul Adha ditentang Rasulullah SAW. Tapi hadirin sekalian menabur rebana, memang kita tidak ingkari menabur rebana pada waktu walimah dipertahankan oleh Rasulullah nyanyian pada saat apa namanya Walima yang dilakukan oleh jariah-jariah dipertahankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tolong diperhatikan, bukan berarti itu menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW mempertahankan adat. Rasulullah SAW membela adat tidak, apalagi Rasulullah SAW dakwah dalam rangka untuk melestarikan adat tidak. Eh tetap Rasulullah SAW mempertahankan semata-mata karena itu sejalan dengan apa? Nilai ajaran-ajaran Islam. Jadi akhirnya menjadi ajaran Islam. Contoh, adat baik yang dipertahankan oleh Rasulullah adalah menyambut tamu. Yang sejak zaman Nabi Ibrahim, yang pertama kali menyambut tamu baik adalah Nabi Ibrahim. Rata-rata tamu itu disembelihkan unta. Disembelihkan unta. Kalau enggak anak sapi, minimal anak sapi. Termasuk malaikat Jibril Mikail yang mau menghabari istri yang sudah tua renta akan hamil dan akan menyiksa kaum Nabi Lut dengan kegiatan yang sangat mesum dan nista yaitu homoseksual. Eh, itu juga dipertahankan oleh Rasulullah SAW dan juga dihar Seorang laki-laki kalau sudah nggak seneng, ya, kamu ama istrinya lalu ditihar dipertahankan juga. Di dalam Islam tetap juga nggak boleh. Artinya di sini Islam itu memang datang meluruskan, tapi tolong dicamkan. Kalau ada istilah melestarikan, apalagi pembela yang sekarang ini dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh tradisional menyulap dirinya bukan menjadi pembela Islam, tapi pembela adat, pembela tradisi, mengatasnamakan Islam. Ini yang rusak. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Dan kita tidak ingkari hadirin sekalian, ketika saat Islam masuk keluar Mekah di sana sudah mulai banyak interaksi dengan budaya, dengan tradisi, dengan kebiasaan umat, ya logatnya berbeda, merusak bahasa, ya kan? Coba bayangkan ada ini sekalian, jangankan ajaran terdistorsi, bahasa saja bisa terdistorsi. Contoh aja di dalam bahasa Arab ketika di, di Arab kan ya Hayu ya Qayyum sampai Jawa ya kayuku ya kayumu. berarti ya kayuku ya kayumu. Jadi ya kayuku ya kayumu. Ada zikir ya kayuku ya kayumu. Kok ada zikir kayuku kayumu? Kayu siapa? <laughs> Itu kan gitu. Ya kayumu kayu ya hayuku ya kayumu. Lah kayu kita di mana? Ternyata dari ya hayu ya kayumu. Ada lagi hadirin sekalian ajaran yang ter ini bahasa. Ya, orang kalau sekarang lari ke berit-berit kalang kabut. Aslinya kal angkabut. Nah kan gitu. Contoh aja mulus dari amlas, mulus. Kemudian gapuro jadi aslinya gopuro. Ja'anurun jadi janur. Ini semuanya adalah distorsi bahasa saja berubah masuk. Contoh aja banyak kan kita dengar ada orang namanya Muhammad Said. Padahal Muhammad Said. Bulan aja Asyura cuma jadi suro. Padahal kan Asyura karena orang Jawa itu sulit ngomong Asyura, ngasuro. Itu kan gitu. Makanya sampai baca aja Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin Ngalamin Lo ngalamin apa pak? Gitu. Jadi itu apalagi ajaran, apalagi tafsiran. Jadi hadirin sekalian wajar nilai agama manapun semakin jauh zaman, semakin jauh tempat, semakin terjadi pembiasan. Antum lihat Yahudi Nasrani pak. Kenapa agama ini nggak ada sisa? Karena tadi semakin jauh dari tempatnya, semakin jauh dari zamannya, semakin jauh dari induknya, semakin membias. Itu. Uh, contoh aja hadirin sekalian uh, di dalam Islam uh, di di daerah Jawa, daerah saya itu kan banyak tinggal simbol-simbolnya. Contoh saja kalau Idul Fitri dinamakan hari raya lebaran. Setelah ketujuh namanya ada hari raya Idul Ketupat. Kenapa ketupat? Karena ketemu papat. Empat. Karena orang habis Ramadan itu mendapatkan empat perkara. Lebar, lebur, luber, labur. Nah kan gitu. Makanya ada pasangan makanan ketika itu lontong dari kalimat olone kotong. Maksudnya jelek-jeleknya itu hilang. Lepet itu daripada lepat yaitu salahnya habis. Makanya disimpulkan maaf-maafan. Yang aneh tinggal tradisi. Buktinya salah nggak salah minta maaf. Bukan hanya itu aja pak. Nggak kenal aja minta maaf. Maafin pak, loh dari mana pak? lo kan nggak kenal. Maafin ya pak ya, e, lahir batin pak. Dari mana pak? Oh loh, nggak kenal. simbol. Contoh saja orang yang nasibnya itu Orang nasib itu kan cuma ada dua, putih sama hitam. Sehingga ketika setiap hari lahirnya dibikinkan bubur hitam putih. Nah, itu kan gitu. Itu aja simbolisasi. Dan perayaan-perayaan itu semuanya simbolisasi. Contoh aja dan sekalian, orang-orang Iran Syiah itu kan setiap tahunnya dulu merayakan kesedihan matinya Husain dengan menyunjung tabut. Tabut itu kotak bersegi empat, di atasnya ada apa namanya tanduk-tanduk empat. Itu namanya tabut. Itu dikotong-kotong sambil berbicara, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Namanya perayaan Hasan Husain. Sampai di India, sampai ke Sumatera. Makanya ada beberapa perayaan yang masih tersisa. Contohnya ada di daerah Bengkulu, itu tabut-tabut masih ini. Dan di beberapa tempat sini saya lihat juga tabut-tabut juga. Nah, kadang-kadang dipakai menaram apa namanya? kubah masjid. Ya, ini namanya masjid sinkritisme. Sama di Jawa itu setiap masjid pasti di akhirnya ada gunungan. Karena apa? Karena simbol animisme tadi kan tu tu tu akhirnya tumbuh isinya apa? Tumpeng. Bentuknya tumpeng apa? Ah, itu simbol apa tadi segi uh, mengerucut begini. Di sini tabut. Nih ada sekalian. Muncul distorsi. Dari sinilah Rasulullah kenapa menyatakan ya yab'asu li al ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha Allah mengutus untuk umat ini setiap penghujung seratus tahun orang yang memperbarui agamanya. Kenapa? Karena cenderung ada distorsi. Ya contoh aja sekarang andini sekalian pengajaran yang dulunya Syekh menafsirinya satu tafsiran. Umpamanya dia mengatakan, ini aja deh Pak, HP ini lama. Eh nyampe muridnya disuruh komentar, Pak coba komentari HP ini. HP ini jelek. No kan? Karena lama juga jelek. Ya, orang bisa mengatakan yang namanya lama rata-rata jelek. Menurut saya ini jelek bukan hanya lama. Tafsiran murid yang kedua. Nanti murid yang ketiga, wah, ini HP sudah kuper. Karena sudah banyak HP-HP yang muncul lebih baru lagi. Coba, barangnya satu, tafsirannya sudah tiga. Tadi saja dengan sekalian, adat bersanding syarak, syarak bersanding adat saja, sudah muncul tafsiran tiga. Nah inilah perlu kembali kepada khitbah. Kembali kepada ajaran yang benar. Yaitu Alkitab wa sunnah ala fahmi salam. Dan ini terjadi dimanapun. Eh, contoh saja diri sekalian, maaf. Sholat saja antum lihat. Sholat di masing-masing tempat dan daerah. Dikir setelah sholat itu beda-beda semua. Ada yang langsung habis salam Al-Fatihah. Ada yang satunya langsung astagfirullah, tapi ada tambahan al-azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu uh, nadanya itu ada cara untuk mengucapkan. Antum belum tentu bisa. Anak-anak dulu memang bekas begitu jadi memang seperti itu. Jadi dan arahnya juga ada caranya. La ilaha illallah. Nah, ke sini. Jadi eh, dihentakkan supaya Allah itu masuk ke jantungnya. La la wah. La la wah. Gitu ya. Itu. Bahkan kadang-kadang saking histerinya sudah panah itu goyangannya sampai ya. ambruk sampai ada yang jungkel, ada yang sampai nung, ada yang sampai roboh, ada yang sampai pingsan. Itu namanya zikir uh, eh, fana sudah ya itu makanya dari salian katanya Ma, Ma, Maimun ibnu Mahron seandainya ada di antara ulama-ulama salaf baik dari kalangan sahabat tabiin dihidupkan lagi disuruh untuk mengecek agamanya orang sekarang maka dia yang kenal benar cuma satu sholat ngadep kiblat itu aja yang lainnya udah gak kenal, Pak. Saya katakan Islam ke Indonesia itu seperti mobil Jepang tahun 70. Datang ke sini sudah dimodif nggak karu-karuan. Sampai orang Jepang pangling. Ditanya, "Pak, ini mobil produksi mana?" Wah, nggak tahu juga ini. Kaget, Pak. Kaget. Aslinya sudah nggak ada. Wong Enova itu dimodif gak karu-karuan. Yang ditambah bembernya, yang dirubah kacanya, digelapin. Yang kemudian diganti, Masya Allah, sepionnya dengan ganti Jaguar. sepionnya aja Jaguar. Semuanya akhirnya orang Jepang yang bikin Enova sendiri pangling. Ini mobilnya siapa mas? Sama. Seandainya sekarang Abu Bakar, Umar, Utsman disuruh ngecek agama orang sekarang ini, pangling. Sholatnya dikir aneh. Apalagi suruh ini. Wahai Umar bin Khattab, kalau seandainya yang keluar, yang hidup lagi Umar bin Khattab. Ya coba nih, Umar bin Khattab ada orang yang sedang maulidan, merayakan lahirnya Rasulullah. Waduh, Rasul itu nggak pernah ulang tahun mas, itu kan gitu. Kaget beliau. Nah ini lagi nih, ada acara lagi Rasulullah Isra Mi'raj. Katanya sih naik ke langit. Oh betul kalau naik ke langit. Tapi Rasul nggak pernah peringatan. Semua dicek. Apalagi orang hamil diperayain mitonin tujuh bulanan tingkepan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Khadijah hamil berkali-kali nggak pernah tingkepan selamatan. Abu Bakar, Umar, Utsman juga punya istri, nggak pernah diselamatin. Kaget semuanya. Akhirnya setelah capek keliling-keliling sholat ke masjid. Setelah mulai takbiratul ikhram, habis sholat. Nah itu yang benar tuh, sholat ngadep kiblat gitu. <laughs> itu, itu. Hab, isi sholatnya juga nggak karu-karuan. Ngadepnya tok yang benar takbirnya ada yang begini. Allahu Akbar. Ulu ngopo itu orang. <laughs> Takbir begini. Sami Allahu liman hamida. <laughs> Waduh, semua panggling. Apalagi ada di salian habis salam subhanallah. Ya. Antara adzan dan qomat ada yang baca salawat nariyah, ada yang salawat badar, bahkan nyampe Sumatera pun masih tombuati kulimo. Coba bayangkan. Kalau enggak lir-ilir tanduri wis sumilir. Digandeng biasanya dengan solawat apa badar, solatullah, solatullah. Pasangannya tombati biasanya ilah-ilah stulil firdausi ahla. Wala akwa ala naril jahimi. Enggak kenal Pak. Inilah kewajiban kita tajdid. Jadi hadirin sekalian sekarang maaf. Ada kelompok kecil yang di mana-mana menyuarakan Es anti Arab. Pokoknya sekarang Islam yang bau Arab nggak boleh. Ya, yeah. padahal adin sekalian hajinya mau nggak mau ke Arab. Ya. Yeah. Yang pernah ada tulisan katanya sekte Wahabi berdarah. Ya. Yeah. Sekarang saya tanya Pak, fair-fairan aja, nggak usah jelimet-jelimet pakai penelitian arkeologi. Sekarang saya tanya kalau memang Wahabi itu sadis. Wahabi itu senang mengucurkan darah. Saya tanya orang Indonesia yang haji dari mulai tahun 50 sampai sekarang. Ada nggak yang dibunuh sama Wahabi? Hah? Ada. Tanyain. Coba buka-buka di data Departemen Agama. Ada jamaah haji yang digorok Wahabi di Mekah. Nggak ada. Bahkan Masya Allah sambutan orang-orang Saudi yang mereka tuduh wahabi. Begitu lembut dan terbuka. Fasilitas haji umroh dilengkapin. Dan berbagai macam kebaikan bagian mengalir. Mana? Bahkan hadirin sekalian saat pada eh, pada saat tsunami menimpa Aceh. Saudi me me menyumbangkan kurang lebih 70 miliar dolar. Hampir satu triliun, ah, hampir 800 ya, ya triliun. Ini dikasihkan. Hibah tanpa ada imbalan embelan apa-apa. Beda dengan negara-negara barat, nyumbang satu juta dolar, beritanya sampai 10 tipi. Kita nggak pernah karena memang tujuannya bukan show of power. Logi ini katanya dituduh wahabi wahabi bakhil. Sekarang yang mengatakan bakhil itu pernah enggak ketika tsunami nyumbang? Paling yang disumbang tumpeng. Tumpeng dok. Sekarang mana sumbangan sosialnya? Mana sumbangan dakwahnya? Mana sumbangan hartanya? Enggak ada. Enggak ada pak. Negara seluruh dunia yang bisa menandingi sumbangan Saudi ke Aceh. Enggak ada. Hitung-hitungan matematika. Enggak bisa dibalikkan dengan tanah Aceh. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini adalah provokasi, ini adalah fitnah. Intinya gerakan yang telah digerakkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah gerakan untuk membersihkan kotoran-kotoran Islam dari TBC Tahayul Bid'ah Khurafah yang itu juga dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salahnya di mana? Okay. Dan hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dengan berbagai macam kekurangannya, masya Allah bisa menggertak kaum imperialisme di seluruh dunia. Bahkan mereka kedodoran untuk melawan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ya. Hadirin sekalian, sekarang kalau Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab melakukan tajdid yang itu menjalankan perintah Rasulullah setiap penghujung 100 tahun. Dari mulai Umar bin Abdul Aziz 100 pertama. Kemudian 100 keduanya Imam Syafi'i. 100 ketiganya ada Imam Ahmad. Kemudian berikutnya disusul. Berba, berba, berapa banyak mujaddid-mujaddid tersebut. Di dalam rangka untuk mengembalikan Islam itu kepada khitohnya Kalau seandainya mereka dituduh Wahabi, Pak, saya ingin tegaskan di sini. Wahabi itu ada warisan imperialisme, ada waris, ada warisan historis, ada warisan imperialis. Nah, ini saya jelaskan. Hadirin sekalian, tuduhan Wahabi. Wa ma adraka mal Wahabi. Apa itu Wahabi? Wahabi satu istilah yang sangat mudah untuk menjegal siapa saja yang ingin memurnikan Islam. Dan maaf Pak, sekarang ada guliran begini. Orang-orang yang tidak setia dengan Islam, yang longgar dengan keislamannya, yang kurang serius dengan keislamannya, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Satu. Sementara orang-orang yang sekarang setia menjalankan Al-Quran dan Sunnah, dan setia di dalam bermanhaj berakidah dijulukin Wahabi radikal teroris. Makanya dan sekalian, orang yang tidak berjilbab biarin Islamkan rahmatan lil alamin. Kalau sekarang orang murtad jangan dipersoalkan, Islamkan rahmatan lil alamin. Orang yang sekarang ini kadang ke masjid, kadang nggak biarin. Islam itu kan luas. Islam rahmatan lil alamin. Islam toleran. Islam Nusantara. Islam rahmatan lil alamin. Sekarang warisan gak usah pakai Arab-Arab. Sekarang kesepakatan adat aja. Islam kan rahmatan lil alamin. Apa saja bentuk ketidaksetiaan terhadap Islam di justice dengan Islam rahmatan lil alamin. Sementara yang setia, yang taat yang rajin ke masjid, yang men men menghidupkan simbol-simbol Islam. Ditembak siapa? Islam teroris, Wahabi, dan macam-macam julukan yang membuat orang itu keder, bulu kudunya merinding dan tidak mau mendekat. Bahkan dianggapnya seperti apa? Keledai kudisan. Walhasil hadirin sekalian, provokasi-provokasi di tengah masyarakat digulirkan, disemarakkan dengan alasan itu. Sampai di antara mereka ada yang bikin kosidah wahabi. Sampai di mana-mana. Bahkan maaf pak, Ada beberapa da'i harus bersyukur sama kita. Karena terkenal berkat wahabi. Kalau nggak ada wahabi, dia akan tetap menjadi da'i kampung. Nggak akan terkenal sampai nasional. Terima kasih wahabi. Gitu. Iya. Loh, kajian-kajiannya jadi laris, diundang sampai Sumatera, diundang sampai Aceh, gara-gara pinter fasih nyerang Wahabi. Coba kalau nggak ada Wahabi, nggak laku. Makanya lihat aja deh, nanti di akhirat pasti datang ke saya dia. Terima kasih Pak Ustadz. Ana telah dibantu Wahabi banyak sekali. Nah, gitu. Lihat aja nanti. Kalau masuk surga dia, Hmm. gitu kan gitu insyaallah aduh nah itu ada di yang dirahmati Allah dengan demikian kalau genderang Umar bin Abdul Aziz menabuh tajdid untuk mengembalikan Islam yang sudah mulai terdistorsi adalah Wahabi. Kemudian Imam Syafi'i menabuh juga genderang tajdid dituduh juga fundamental keras Terus apa sisa dari Islam? Apa kita biarkan mereka bercampur antara Hindu Buddha Islam? Bahkan yang sering saya katakan Islam eh, Jawa tidak pernah masuk Islam, yang ada Islam masuk Jawa. Yang ada bukan Islamisasi, tapi yang ada adalah Jawanisasi kalau enggak Indonesia Indonisasi. Itu. Jadi kita tidak Arabisasi. Karena Rasulullah sendiri banyak menghilangkan, meluruskan tradisi-tradisi Arab yang ada mencoba kita membangun peradaban. Hadirin sekalian, jangan kita itu lemah karena ocehan jin jaringan Islam liberal. Anak selingkuh dari hasil mut'ah, cil dengan syiah. Saya katakan ini hasil mut'ah antara Jil dengan Syiah. Lahirlah anak namanya Jin. Ya, tolong ini dicatat di agenda besar. Kalau bisa disampaikan. Syukur-syukur ceramah ini didengar oleh mereka. Jadi jin ini adalah anak gelap hasil mut'ah antara jil dengan syiah. Nikah sementara pak, tenang. Nanti nggak awet kok, nggak lama. Nanti kalau ada kepentingan dia akan uh, pindah pasangan. Nah, lahirlah jin jaringan Islam Nusantara. Ya. Yeah. Yang cukup aneh prinsip-prinsipnya yang sudah pernah saya sampaikan di Batam melalui radio eh, TV Hang, ah, nggak usah saya ulangi. Intinya di sekalian, mereka menginginkan kita itu tidak berdakwah, kita tidak menyuarakan Islam, orang tidak usah dilarang-larang untuk murtad, untuk berbuat kemungkaran. Gak usah memfonis surga neraka, gak usah memfonis sesat gak sesat, muslim kafir gak usah, biarin aja. Coba bayangkan, kapan kita akan bisa mendapati Islam itu benar? Sementara cenderung orang itu, Pak, orang itu lebih seneng gak benar, sesat daripada benar. Seperti naik sama turun. Segala sesuatu kalau turun itu enak, naik itu susah. Kecuali satu yang gampang, naikkan kolesterol, ama nurunin kolesterol. Itu naiknya mudah, turunnya susah. Itu aja. Yang lainnya susah. Nah, dari sekalian, nah kalau kita sekarang tidak ada gerakan dakwah dan dakwah kita kita nyatakan lewat televisi ini, lewat ceramah saya. Prinsip kita satu adalah dialogis. Ayo, sekarang kita dialog. wajah dialog itu kita itu siap kok. Ya. Walaupun saya dituduh kembung Wahabi. Siapa bilang saya masih asli NU? NO. Tapi NU NO kitab. Beda. NU NO itu kan ada dua, NU jam'iyatan wan NU kitaban wa NU akidatan. NU kitab, NU jam'iyah, NU akidah ideologi. Kitab Oh di dalam kitab-kitab itu semuanya dijelaskan itu selamatan itu bid'ah mungkaroh kok. Saya itu punya kitabnya asli produk pesantren. Masih saya simpan bagus. Makanya kalau dialog tinggal buka. Gak usah susah. Itu. Ketika di Batam itu hanya saya buka baru separuh. Belum semuanya. Artinya dengan salian. Kalau sekarang kita berpikir cara beragama dialogis saya. Gak usah kita pertentangan, dialog aja. Anehnya maaf hadirin sekalian, mereka-mereka itu bisa akor sama non-muslim, tapi tidak bisa akor sama kita. Bahkan maaf, mereka itu berprinsip sama kita, lakum dinukum waliyadin, sama non-muslim, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Bahkan tempatnya, pesantrennya, masjidnya dipersilakan untuk acara-acara mereka kita Pak, Masya Allah. Bahkan saya temukan ketika saya dakwah di daerah NTT, ada salah satu ormas Islam mengawal kebaktian. Masya Allah. Pernah antum dikawal sama mereka tablet di sini? Nah ini ada apa? Padahal kalau taruhlah salah solusinya adalah apa? Watawasobil hakti, haqqi, watawasau sober. Lewat apa? Dialog dan bekalnya di alam adalah argumentatif, kemudian adabnya adalah persuasif, dan solusinya adalah kompromi, kompromistis. Kalau memang nggak ketemu, yuk kita kompromikan. Itu cara di dalam Islam. Wajadilhum billatihi ahsan. Jangan sekarang katanya kita dituduh radikal. Sekarang dia menerapkan anarkis, main serang main usir. Siapa Pak yang anarkis Pak? Saya tanya, siapa yang anarkis? Kita dakwah, mendirikan masjid, hanya ngaji orang. Kalau kita sekarang ini dakwah hanya meluruskan. Pak, sekarang saya tanya, agama ini milik Allah atau milik mereka? Milik Allah. Siapa saja kalau salah boleh nggak menegur? Nah ini Pak maaf, kayak-kaya agama ini sudah menjadi setempel dan izinnya di tangan dia. Siapa saja yang mau berbicara masalah agama, nggak boleh kecuali sudah bayar royaltinya. Sehingga ketika kita kritikin sholatnya, marah. Ketika kita kritikin apa puasanya, marah. Ketika kita luruskan berbagai macam penyimpangannya, langsung dia antipati memusuhi. Loh, agama milik siapa? Milik Allah. Allah memerintahkan kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan <clears throat> man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Rasul mengatakan, tapi tetap <clears throat> adab kita penuhi. Di dalam pandangan kita dalam marah salah amar ma'ruf nahi munkar modalnya berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar lemah lembut ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar dan terakhir sabar terhadap amar ma'ruf nahi mungkar dan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, siapa dengan tangan tidak lain adalah ulama sekaligus umara seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada orang yang hanya ulama, tidak umara, maka dengan lisannya tapi kadang orang juga ada yang tidak ulama, tidak umaro. Cukup dengan hatinya. Di antaranya adalah orang-orang awam. Oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal penyiaran agama. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Islam ini tidak akan bisa lenyap dari bumi ini. Tapi bisa lenyap dari tanah air Indonesia ini. Kenapa? Karena bukan semata-mata salah sesat benarnya suatu agama. Karena agama sesat bisa saja mayoritas karena uletnya dakwah, kerja kerasnya pelaku-pelakunya dan rajin serta cara yang baik di dalam merekrutnya. Tapi sebaliknya, Pak. Walaupun agama itu benar, tapi pemeluknya malas, tidak setia lagi, Dai-dainya sudah tidak mau tegas di dalam menyampaikan din, bahkan cenderung membenar-benarkan yang ada di masyarakat karena takut nggak diundang lagi, takut nggak dipakai lagi, hilanglah pelan-pelan. Saya tidak sama sekali menyalahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dasar buktinya jelas. Lihat Andalusia. Mayoritas muslim. 99 muslim pak. Sekarang kurang tinggal satu. Kurang dari satu persen. Istana Alhambra yang menjadi kebanggaan seluruh kaum muslimin dunia sejak abad itu sampai sekarang dipegang orang-orang non-muslim. Belum lagi Cordova, belum lagi peninggalan yang lainnya. Semuanya sekarang di tangan siapa? Gak usah jauh-jauh pak. Di Asia Tenggara yang tidak lain antara Kamboja dengan apa namanya Vietnam. Dulu ada namanya Raja Campa, rajanya Masya Allah, sangat soleh, bahkan da'i-da'inya mengalir ke Nusantara, dari melalui Aceh kemudian ke Sumatera dan ke Jawa. Di antara yang datang dari sana adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. 95% umatnya dulu, sekarang tinggal 1% umat Islam. Dan tidak tanggung-tanggung, yang berkuasa sekarang adalah sosial komunis. Apa kurang contoh lagi? Apakah kita sekarang kurang melek lagi? Apakah kita tidak sadar lagi? Hanya sibuk antar kita saling gasak, saling gesek, saling gosok. Yang satunya anti Arab, yang satunya anti ini. Ada kisah menarik, Pak. Ada seorang awam sekali menyekolahkan anaknya ke Arab Saudi. Dibicarain sama tetangganya ngalor ngidul. Anak kamu nanti bisa sesat di Saudi. Wahabi ngeri. Akhirnya dia mengatakan dengan keawamannya, kalau anak saya belajar ke pusatnya Islam sesat, di luar Mekah lebih sesat. <laughs> Akhirnya Masya Allah, orang kampung kanan kirinya selep, gak bisa ngomong. Lah kalau sumber Islamnya aja sesat, apalagi kanan kiri yang nyam, eh, misalnya Islam sambung, lebih sesat. Dan ada di salian, tolong diperhatikan. Tuduhan Wahabi kembali lagi tadi. Wahabi warisan historis memang ada. Yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman Rahman Ar-Rustum Al-Ibadi. Salah satu pecahan Firqah Khawarij. Yang hidup di daerah Al Al-Jazair. Ya. Di sanalah beliau, beliau mengembangkan uh, akidahnya dan kelompok ini singkatnya disebutkan oleh Az-Zikri Khairuddin Az-Zikri di dalam kitab Al-A'lam Memang tokoh Abdul Wahab Abdul Rahman Al-Ibadi ini ahli fikih, sangat cerdas dan kemudian mengganti kepemimpinan bapaknya dengan cara syura, yaitu dengan cara musyawarah. Akhirnya dia itu ahli perang dan sangat berani, Pak. Dan pasukan-pasukan di bawahnya Masya Allah. Kalau ditembak itu rata-rata ketawa. Jadi kalau ketusuk panah itu bukan nangis, senyum, ketawa ngakak, seneng. Sampai dia itu membuat syair yang dikenal oleh semua orang. Ahli sunnah pun sering pakai. Ta'addadadil asbabu fal mautu wahidun. Faman lam yamut bisayfi mata bighairihi. Berbagai macam sebab kematian. Mati itu satu. Siapa yang tidak mati dengan pedang. Akan mati dengan cara yang lainnya. Itu yang membuat dia itu Pak. Membuat dia. Namun sayangnya. Dia ini sangat ledor di dalam pengamalan dan sangat benci ahli sunnah memusuhi syiah sekaligus. Nah, dalam perjalanannya itu hidup pada abad kedua Hijriah, Pak. Ya. Dalam perjalanannya Wahabi sempalan Khawarij ini sangat menjadi momok di dunia Arab. Pokoknya kalau ada orang diceritai Wahabi udah Syiah Sunni semuanya benci. Nah saat lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dikulirkanlah isu wahabi Inilah yang dimaksud dengan warisan imperialis Dengan kepentingan imperialisnya Yang sudah terdesak Maka umat Islam diadu domba Dengan memunculkan apa? Wahabi dan hadirin sekalian saya sudah katakan tadi Dimanapun penjajahan selalu efektif menggunakan politik belah bambu. Yang satu umat kelompok diangkat, yang satunya diinjek-injek. Nah itu cocok. Makanya sampai sekarang juga dipakai. Yang satunya diangkat-angkat, dijunjung-junjung, dipuji-puji. Islam rahmatan ilalamin, Islam macam-macam. Ini baru peradaban, ini wah sesuai dengan kejawaan ke Indonesia. Nah, ada ya ini diinjak-injak. Aduh, wahabi, celaka, radikal. Wah, terus injak-injak, terus ayo, lakukan terus. Nah itu, supaya apa? Umat Islam itu retak. Dan bukti sekarang. Coba antar tokoh saling curiga, antar tokoh saling serang, antar jamaah tidak akor, bersosial tidak nyaman, mendirikan masjid aja susah. Padahal semua ada hukum positifnya. Ya, hadirin sekalian ini fakta. Kemudian hadirin sekalian maaf, faktor permusuhan sebetulnya penciptaan Wahabi itu di faktor yang imperialis ini ada tiga. Faktor sosial keagamaan, jadi kaum-kaum darwis yang ada di sekitar Mekah Medina itu sudah mulai terdesak pengaruhnya dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian akhirlah akhirnya menciptakan isu Wahabi. Dengan apa? Dengan sosok dan dengan momok serta dengan asosiasi pemikiran Wahabi yang jelek warisan historis tadi dikenakanlah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diopinikan di sekitar Arab bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini kelanjutan daripada Abdul Wahab bin Abdul Rahman Ar-Rustumi. Sehingga adanya cuma jelek, adanya cuma momo, adanya musuh. Dan Syekh Muhammad Pak, kalau seandainya sekarang melakukan satu dakwah, itu kan bukan dakwah bil uh, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan nggak salah kan ada imam Muhammad ibnu Su'ud jadi hadirin sekalian kalau memang Umaro dia seorang imam pemimpin sah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan pemimpin membunuh narkoba sekarang orang yang sekarang mengedarkan narkoba dihukum bunuh bahkan yang teroris mungkin harus dipanik di apa dihukum bunuh juga maling rampok dan yang lainnya. Itu hak. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menjadi imam agama, imam negaranya Muhammad bin Saud. Apa yang di sini yang salah? Kemudian yang kedua, maaf faktor ini imperialisme. Karena gini Pak, ternyata Italia yang sedang menjajah di Libya kedodoran menghadapi murid-murid atau orang-orang yang terpengaruh dengan idenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengubarkan jihad dan semangat jihad di Libya. Akhirnya Italia kedodoran. Begitu juga hadirin sekalian di Aljazair mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengubarkan jihad untuk melawan imperialisme sehingga akhirnya Prancis juga kedodoran. Lalu di, di India, Inggris dengan Ahmad Khan-nya dia mengobarkan api jihad melawan imperialis, mengusir penjajahan. Akhirnya Inggris juga kedodoran, terpaksa harus mengulirkan isu Wahabi. Dengan demikian, kelompok modernisasi dengan tradisional bisa beradu. Manjur juga. Ternyata di Indonesia juga begitu. Belanda ketika kejepit melakukan eh, apa namanya penjajahan yang sudah hampir kalah, maka diadakan isu Wahabi sehingga antar kelompok ini saling bertikai. Itu yang ada. Dan sampai sekarang juga begitu, Pak. diaduk Ketika sekarang ini kelompok yang satu dengan yang lainnya, wah ini khawatir akhirnya diciptakan ini. Dan Masya Allah, ya di sepanjang sejarah itu kalau muncul kayak model dulu SI, SI pecah menjadi dua, SI putih sama SI merah yang akhirnya tahun 1910 mendirikan PKI. Lalu hadirin sekalian dari SI putih ini pecahlah menjadi Masumi. Akhirnya juga tahun 1912 berdirilah Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1926 untuk melawan itu didirikanlah Nahdlatul Ulama yang sebetulnya adalah Nahdlatul Waton. Jadi supaya terus awet. Lalu ada sekalian, Masumi resmi dibubarkan dan sudah tidak hidup lagi. Ya, walaupun di akhir-akhir ini sempat hidup tenggelam lagi. Walaupun hanya hanya berupa partai. Lalu hadirin sekalian muncul tokoh-tokoh modernisasi yang terpengaruh dengan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdo, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Muhammad Ibnu Sanusi. Nah, Muhammad Muhammad ini akhirnya mempengaruhi Syekh Eki Haji Ahmad Dahlan. Maka tidak bela tidak ingkar, akhirnya beliau mendirikan organisasi pun Muhammadiyah. Tidak Ahmad Dahlaniyah. Itu. Karena itu. Karena mereka ini adalah figur-figur yang Masya Allah. Tahun-tahun itu memang melakukan gerakan yang cukup bagus. Namun ada beberapa penyimpangan di, di Muhammad Jamaluddin al -Ghani. begitu juga Muhammad Abduh pengingkaran terhadap hadis-hadis ahad sudah direformasi, sudah diluruskan oleh murid-muridnya, apalagi setelah terpengaruh dengan pemikiran Muhammad Ibnu eh, Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim serta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka Muhammad Rashid Ridho memperbarui pemikiran-pemikiran gurunya kembali kepada salaf dan sampai ke Indonesia ya di dekade awal-awal kemerdekaan muncul Cokro Aminoto, kemudian Ahasan, apalagi dengan kehadiran Surkati yang mendirikan Al-Irsyad. Mereka-mereka inilah hadirin sekalian menghidupkan kembali. Nah, akhirnya juga di Sumatera ada Buya Hamka, kemudian ada Muhammad Yunus, kemudian ada lagi tokoh-tokoh Sumatera yang menggulirkan gagasan tajdid yang tidak lain ingin terus mengulangi distorsi yang telah dilakukan di setiap tempat, semakin jauh waktu, jauh tempat, maka akan cenderung Islam itu akan terkubur lagi, diperbarui lagi dan terus ada sampai akhir zaman. Karena Rasul berjanji pada setiap penghujung tahun 100 selalu ada. Dan Pak, makanya saya akhiri Kenapa sekarang ini terjadi umat Islam itu sangat menderita? Umat Islam sangat rapuh. Umat Islam sangat parah. Karena kita itu di pertengahan kerusakan. Nah nanti 15. Kan ini sudah eh, eh, tahun berapa ini? 1400 30 36. Ini lagi rusak-rusaknya emang. Nah nanti insya Allah janji Rasul nggak bakal meleset di tahun 1470 70 80 Insya Allah akan muncul penghujung 100 tahun orang yang mentajdid agama ini dari kerusakan, dari distorsi. Rasul nggak akan ingkar janjinya. Hadisnya sahih ada di dalam Sunan Abi Dawud. Memang antum sabar, Pak. Sekarang ini lagi puncak-puncaknya. 1436, 30-an yang 50 puncaknya. Semoga Allah memberikan keistiqoman kita, ya, kesabaran kita di dalam meniti manhaj. Yang penting perjalanan kita lancar. Soal hasil itu bukan tujuan kita. Yang penting berjalannya. Kalau kita ingin ke Surabaya, kita tekuni aja nyetirnya. Capek berhenti. Yuk genjot lagi. Kalau ada yang ganti-ganti. Nanti ada Kubangan, ayo hati-hati jalannya. Jangan mundur balik ke Sumatera. Jangan. Waduh Pak, ini ternyata lubangnya jauh dalam banget. Habis itu ada badai. Waduh, nanti bisa-bisa mobil saya jungkel. Gak jadi deh. Nah, kalau maju mundur, maju mundur, ya repot. Yuk, kita kalau sudah yakin jalan kita yang kita tempuh benar, Bismillah dengan penuh keistiqoman dan kesabaran kita terus setir lurus menuju Surabaya. Ada lubang kita lalui, ada badai kita tembus, kita terobos, ada penyamun tetap kita hadapin. Jangan balik lagi ke Sumatera. Itu namanya cengeng. Ya, cengeng. Dan kita nanti pada akhirnya habis, selesai. Tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah apa yang kamu kerjakan. Nabi Nuh gak akan disalahkan Allah. Walaupun pengikutnya kila empat. Yang Allah secara umum mengatakan, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir cuma empat. Di dalam Ma'alimut Tanzil tafsir karya Imam Al-Baghawi cuma delapan puluh paling banyak. Tapi Allah mengatakan Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang syakur. Kenapa? Karena keistiqomahan, karena kesabaran. Bahkan beliau menegaskan yang direkam oleh Allah di dalam surat Nuh. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya mendakwai kaumku siang malam. Masya Allah Pak. Siang malam. Bangun masjid ini siang malam mikir. Kalau siang malam buka warung padang mah kaya. Iya dong? Siang malam dimusuhin orang, siang malam dihina orang, siang malam diledek orang, siang malam tidak didengar. Bahkan di antara ungkapan Allah dalam surat Nuh, saking gak mau dengarnya, sudah telinganya ditutup, ditambahi lagi bajunya. Coba itu Nabi Nuh tetap berdakwah 950 tahun. Kalau antum ngurusin surau itu kayaknya udah nggak sabar deh. 950 tahun. Cuman 4 jamaahnya. Ah, udah deh. Anak balik aja ke Jawa. Itu. Tapi Nuh, Masya Allah tetap dakwah. Sampai dijulukin oleh Allah. Innahu kana abdan syakura. Dan hadirin sekalian, insya Allah Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran keistiqomahan kita. Dengan cara idfa billatihi ahsan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Apapun Pak saya pesan kepada antum semua. Isu yang mereka tebarkan, fitnah yang mereka gulirkan, jangan antum lawan dengan fitnah dan kebohongan serta isu-isu miring lainnya. Idfa billatihi ahsan. Tolaklah dengan keburu, kebaikan keburukan itu akhlak mereka yang tidak santun, kita harus balas sopan santun, senyum, sapa, salam. Insya Allah, mereka tidak akan punya celah kecuali lambat laun yang nampak jelek itu mereka sendiri. Orang itu Pak, ketika sekarang sudah pakai pakaian terbuat dari baju yang mengerat, semakin ditarik semakin menjerat dia sendiri. Dan perumpamaan orang sekarang ini kalau sudah jalan di atas tebing yang longsor, semakin dia bergerak, semakin longsor, semakin jatuh, terpuruk dan tertindih dengan apa? lereng itu sendiri. Yakin itu. Insya Allah dakwah santun yang kita sampaikan, dakwah bil hikmah yang kita gulirkan dan idfa bil ya ahsan yang selalu kita utamakan. Akhlak Rasulullah menjadi hiasan kita semua akan tidak ada apa-apanya. Dan diakhiri dengan firman Allah, "Wa in tasbiru wa tattaqu" Kalau kalian bertakwa dan bersabar, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu muslihat mereka tidak ada nilainya sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Demikian cukup panjang ya. Uh, ulasan Imam Bonjol Semoga antum menjadi imam bonjol imam bonjol yang kesekian. Saya nggak mungkin jadi imam bonjol pak, karena diusut-usut paling banter turunan saya Ken Arok atau Ken Dedes. Ya. Nah kalau antum diusut-usut mungkin aja ketemu Nan Rence, ketemu Biobang, ketemu Haji Miskin, ketemu Haji Sumani. Ya terusin. Jangan hanya bangga dengan status. Anak itu ada turunannya haji nan renceh. Lah untuk apa? Terus ngapain? Antum nggak pernah sholat. Ya. Ngaji males. Gak ada nilai. Tapi yang penting darahnya. Yang penting rohnya. Yang penting perjuangannya. Nan renceh masih ada di dalam diri antum. Perjuangan untuk memurnikan dinul Islam dengan cara sopan, santun, senyum, sapa, salam. Insya Allah kita akan bakal kemenangan dapat dan istiqomah sabar bekal kita. Demikian, silakan bertanya. Eh, kalau tanya jangan sulit-sulit. Saya tahu hadisnya saya temukan. Ya. Ada ceramah di YouTube. Katanya zaman itu terbagi lima. Zaman Nabi, zaman Kulafarusidin, zaman tabiin Allah iya. yeah. dapat lima yeah. sampai yang kelima itu katanya saya kalau tadi dapat 1470 hmm. umat Islam mati semua tadi sang negara pertama ditiup itu menurut hadis katanya apa adanya saya berangkat Iya, hadisnya itu palsu. Udah selesai. Ada lagi yang tanya? Oh, udah. Itu hadis dinyatakan oleh Imam Ibn Qasir di dalam kitab An-Nihaya. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang umurnya Nabi Muhammad adalah palsu. Ya. Sunnah sholat berjamaah adalah di masjid yang terdekat. Kalau anak hadir di masjid itu, anak selalu disuruh menjadi imam. Tapi ketika anak tidak mengeraskan zikir, ada jamaah yang marah-marah. Karena dikira anak mengurangi diri pada ibadah masyarakat di masjid itu. Karena sudah sering dimarahi memiliki untuk memilih sholat di masjid yang lebih jauh. dan nggak apa-apa. Intinya fleksibel. Tapi jangan sampai ada keyakinan masjid ini lebih baik daripada ini. Karena semua masjid selain tiga sama. Kalau antum meyakini adanya keutamaan di luar itu, kajiannya, tata cara sholatnya boleh tapi semata masjid semata-mata masjidnya sama. Gak ada masjid yang abdul kecuali tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ustaz, apakah masuk? Aduh, apa ini? Mus. Aduh, sulit baca. Tulisannya jelek, Pak. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah benar adanya karena penisbatan kepada Abdul Wahab bin Rustum, bukan Wahabiyah. Akan tetapi Wahabiyah yang terdapat dalam kitab Mi, ya, Mi'yar Al-Mu'rib Al-Jami' Al-Muhrib Aun Aunul Ma'arif kenapa ini? Juz ke 160 oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Wan apa ini? Al-Wansiri. Tolong Ustaz jelaskan soal di atas. Maksud anak enggak belum pernah eh, mungkin antum punya kitabnya kasihkan ke saya. Nanti anak pelajari dulu. Isi kitab ini saya belum pernah baca. Apa hukum sholat di belakang ahli bid'ah? Dikatakan oleh Syekh Eh, oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri Salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu Salatlah bersamanya dan bid'ah dia yang menanggungnya Ada lagi yang tanya langsung? Silahkan Pak Oh Apakah hukumnya sholat di masjid yang di per, perku, apa, perkarangan atau di kawasannya ada kuburan baik itu di depan atau samping? Ini sudah Sering saya jelaskan bahwa Rasul mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Oleh karena itu di masjid yang ada kuburannya dilarang lebih-lebih kalau di depan seperti ini. Apakah sholat kita yang sah atau wajib diulang di masjid dan yang tidak ada kuburnya? Uh, perlu diketahui bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya haram tapi menurut pendapat uh, para ulama ada yang mengatakan sah ada yang mengatakan tidak sah berarti harus diulang ya yeah? wallahu alam bisawab wasawab yang sahih adalah sah karena sah tidaknya suatu sholat tergantung syarat wajib sunnahnya terpenuhi dan kuburan tidak ada kaitannya dengan apa sah tidaknya sholat. Oleh karena itu yang benar sholat di masjid yang ada kuburannya adalah haram sementara sholatnya sah. Dan ini banyak menimpa masalah-masalah fikih. Haram tapi sah. Contoh, sholat pakai baju malingan alias hasil maling. Bajunya haram, sholatnya sah. Nah itu. Walaupun ada di antara para ulama bajunya haram, sholatnya tidak sah. Ini masalahnya satu alur ini ya, perbedaan ya. Uh, kalau di masjid yang di arealnya ada kuburan dan di situ ada kajian sunnah. Ada yang menggabungkan pak. Kalau masjid kanan kiri belakang haram sah. Kalau masjid ini kuburannya di depan haram dan tidak sah. Karena dia telah melakukan dua hal larangan sholat di masjid ada kuburannya. Yang kedua, larangan sholat menghadap kuburan. Nah ini, ya paham? Atau masih nggak jelas? Jelas nggak pak? Jangan salah tangkap. Nanti kalau sudah sangat salah tangkap, salah paham, salah tafsir. Itu. Ada lagi yang tanya? Iya pak. <clears throat> Iya. Hadirin sekalian, <clears throat> ada perbedaan, ada kesamaan sama-sama mendakwahkan Islam ya. Wali Songo ini adalah disinyalir hasil rekayasa pujangga kerajaan Solo yang namanya Raden Ronggowarsito. Karena dari kalimat wali digandeng dengan songo, ini nggak matu. Wali kok songo. Harusnya wali ya Arab. Ya, wali apalah, wali tis'ah atau wali apa gitu. Wali songo. Songo itu sembilan. Kenyataannya wali itu nggak sembilan. Walaupun wali ini nampak seakan-akan ditulis satu buku, tapi kenyataan tidak sama zamannya. Kalau kita melihat Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Datul Kafi masih mengenakan atau termasuk juga eh, Syekh Kuro ini masih orang-orang Arab mengajarkan ajaran Islam murni. Belum kecampuran adat. Bahkan ketika sampai Sunan Ampel pun masih mempertahankan Islam murni. Bahkan Sunan Giri pun mempertahankan Islam murni. Dan misi Wali Songo sudah mulai belok terdistorsi setelah mulai masuk wali-wali sunan-sunan lokal dari kalangan bangsawan yang sudah lama tertanam akidahnya akidah Hindu Buddha. Dan otomatis keluarga bangsawan tidak mudah begitu saja berubah apalagi melupakan perubahan, melupakan tradisi lamanya. Yang pertama kali masuk adalah Sunan Kalijogo dari bangsawan Jawa. Lalu disusul dengan Ki Butuh Rang dan eh, apa namanya tokoh-tokoh eh, Jawa lainnya. Yang lebih hebat lagi adalah Ki Ageng Selo yang bisa menangkap petir. Oh itu, petir ditangkap Pak, coba bayangkan. Hebat kan? Nah, disinilah sudah mulai membelot Apalagi pasca Demak jatuh, kemudian kerajaan Islam Kesultanan Demak berpindah ke Pajang dengan pimpinan Joko Tingkir dengan nama julukan Hadi Wijoyo. Meneruskan, nampaknya meneruskan agama bapaknya, bapaknya punya guru namanya Siti Jenar. Siti Jenar punya murid namanya Kebu Kenongo. Kebu Kenongo memiliki anak namanya Ki Joko Tingkir itu dengan meresmikan agama resminya manunggaling kawula Gusti alias wahdatul wujud. Sejak itulah sinkritisme Islam sudah mulai tidak nampak. Yang nampak adalah jawanisasi. Adapun uh, Tuan Kunan Renceh tadi kalau kita lihat uh, kalau kita lihat Pak tokoh sentralnya sebetulnya Tuan Kunan Renceh. Cuman tadi saya katakan Imam Bonjol kenapa terkenal? Karena masalah kepahlawanan aja. Awalnya Tuan Kunan renceh. Kemudian kenal tiga haji tadi. Haji miskin, haji sumanik, sama biopang. Kemudian bersatu macanan selapan ya. Delapan orang yang memang betul-betul sudah sepakat dari semua daerah ngumpul untuk mendukung gagasan Tuan Kunan Renceh. Nah, di sanalah sudah mulai ada anak muda Tuanku Datuk Mudo yang tadi tidak lain adalah Muhammad Sahab Pitu Syarif yang tidak lain adalah Muallim Basar, yang tidak lain adalah Imam Bonjol bergabung karena ada kesamaan, apalagi pernah berguru kepada Tuan Kunan Renceh Sehingga pada saat Tuan Kunan Renceh meninggal dunia, maka yang menjadi pimpinan pucuk sentral adalah Ki ini uh, Imam Bonjol tersebut. Dengan demikian beda gagasan dan manhaj ya. Manhajnya beda. Kalau di sono uh, nanti akhirnya terpengaruh dengan sinkritisme Jawa, bahkan sufis Jawa. Kemudian di sini masih mempertahankan Islam murni yang tidak lain adalah terpengaruh dengan gagasan tajdid yang digulirkan di Mekah, Madinah, di Arab oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang dibawa oleh tiga haji tersebut yang sudah lama memang tinggal di Mekah dan berguru di sana. Yang tidak uh, ubahnya juga, Kiai Hasim Asari juga pernah belajar di sana. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar. Bela Makanya dari sekalian, sebetulnya kalau kita kaji pemikiran Kiai Haji Hasim Asari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Gak ada beda. Cuman mereka menutup-nutupin. Masa dibikinin film Ki Haji Ahmad Dahlan main biola. Subhanallah. Ini kan sangat kalau kita coba apa nalar Pak. Seorang yang sangat gigih memerangi TBC kerjaannya main biola. Itu. Kalau seandainya benar kenapa yang ditonjolkan itu bukan kajian-kajiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, eh, Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menjelaskan TBC. Ada di dalam film itu kajiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang bahaya tahayul bid'ah khurafat, enggak ada kecuali hanya sepintas kecil. Ini hadir sekalian yang kita sayang. Ya distorsi dan film ini akan membuat suatu opini. Ya jelas film itu nggak ada yang murni. Contoh aja film yang dibikin mutakhir oleh orang untuk mengangkat tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu kan Zainuddin sama istrinya sudah nggak islami banget. pakainya ala Belanda banget. Distorsi. Nanti di bawah lindungan Ka'bah dikinin film distorsi, ya. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Saya tunggu nanti saya insya Allah setelah menyelesaikan buku ini ya. So, Wali Songo tinggal sebentar lagi judulnya Fakta Baru tentang Wali Songo, kemudian Sejarah Islam Nusantara. Terus kemudian baru sejarah masuknya salafi ke Indonesia. Nah, itu nanti kita akan uh, menulis tentang tokoh-tokoh ya sampai hari ini. Bismillah mudah-mudahan uh, bisa kena. Uh, terakhir. Ya. Saya mau nanya, dari mana Ustaz dapat uh, sejarah apa Imam Ghazali? Oh buku, nggak usah saya beritahu. Nanti antum pinter uh, Mas di sana ada buku yang cukup bagus. Uh, udah agan ya? Itu judulnya Perang Padri, ya karya itu so, namanya. Uh, terus kemudian di antara buku ini lengkap juga karangan Marjani Martamin. Ini orang Jawa juga, tapi masya Allah menguraikan sangat lengkap sekali tentang Imam Bonjol, tapi yang lebih lengkap lagi perang Badri, eh perang Padar tadi. Perang Badri, berang, sebetulnya perang Badri. Padri itu Badar. Yang soha itu Badar. jadi mereka terilhami dengan Badar, Padri. Ya, walaupun ada tafsiran-tafsiran banyak sekali Padri karena pakannya putih-putih ini macam-macam. -macam. uh, eh, kitab itu dan masih banyak beberapa kitab terutama secara nasional. Cuman saya membaca secara nasional ini sudah mulai ada distorsi. Tadi yang ditonjolkan di Monegoro adalah dia kecewa makam nenek moyangnya digusur dari jalan itu dok. Nah di sini yang ditonjolin Imam Bonjol berlawanan dengan kaum adat. Itu kan jelek pak. Itu hanya Ya memang betul, tapi kan diangkat parsial menjadi suatu yang utama, kan jadi akhirnya lain beda. Gitu. Nah, disinilah uh, beberapa kitab uh, yang juga uh, kita dari sela-sela penjelasan uh, ada Minangkabau, buku Minangkabau besar sekali, buku tulisan orang Padang asli tentang uh, Minangkabau. Ini ada dua buku, ya, tentang Minangkabau lama, Minangkabau baru, ya ini juga bisa kita jadikan dasar untuk mengambil siroh atau perjalanan Imam Bonjol tersebut. Ini buku-buku saya. Ya. Antum mau bukunya, cari sendiri. Soalnya anak cari susah. Saya satu beli karena buku itu udah lama, satu beli sampai 500 ribu. Yang perang Badar, eh, orang Padri itu saya beli 500 ribu. Bukunya Kecil udah nggak ada kulitnya segini. Ya cukup tebal segini. Itu. Ya. Ya. Ya. Ya, kerbau biasanya ya. Uh, hadirin sekalian, perayaan-perayaan seperti itu hanya perayaan. Nah ini apakah kaitannya adat atau ibadah ini perbedaan ulama seperti soal masalah kaitannya ulang tahun negara ya e, ada sebagian ulama peringatan 17 itu termasuk adat <clears throat> sehingga nggak ada masalah ada yang mengatakan termasuk adat yang kaitannya dengan ibadah dengan masalah tapi menurut saya lebih hati-hatinya jangan makan karena حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير wa ma لغير الله به yang disembelih untuk selain Allah takut-takut seperti itu tapi saya juga tidak bisa mengharamkan total karena hanya adat suatu seperti walima, seperti makan makanan ngumpul dan yang lainnya hanya untuk meresmikan tata keluarga. Kalau sekarang hanya tata keluarga saja diatur keluarga ini uh, yang ketuanya ini keluarga ini yang memimpin ini keluarga ini yang memimpin ini ya Allah alam <clears throat> ada lagi ya terakhir ya. Ya. Hmm, hmm, hmm. ya ya ya ya Iya, ya. Astagfirullahnya yang mana yang terbaik? As apa? Astagfirullah. Iya. Iya, untuk apa? Salat. Oh, iya. <clears throat> Oke, oke. Ya istighfar yang paling terbaik yang Rasulullah katakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu dan seterusnya. Atau rabbana zalamna anfusana juga bisa. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin juga bisa. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyum wa ilaihi juga bisa. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam at tirmidzi Tapi kalau untuk sholat nggak boleh kecuali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Karena sholat itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli kita melihat Rasul setelah sholat baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tidak. Tidak boleh kita tambah-tambah. Itu aja. Oleh karena itu, secara umum istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Walaupun begitu, semua tadi boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana. Rabbana ighfir lana wal Semua istighfar. Maksudnya kalimat doa zikir untuk minta ampun. Itu istighfar maknanya. Ya. Ada lagi? Cukup. Ya. Ya, Iya, ya, sudah Pak ya. E, perlu diketahui sebetulnya stressing langsungnya adalah adat. Tajdid Islam yang sudah mulai terpuruk dengan adat. Walaupun akhirnya orang Syiah ketika itu tersinggung dan ikut-ikutan karena merasa yang ikut mengembangbiakkan adat subur adalah orang Syiah juga. Sehingga orang-orang Syiah tersebut ikut terlibat merasa harus memerangi Imam Bonjol juga, Tuan Kunan Renca juga atau Padri juga. Makanya Pak, antum lihat yang menggulirkan keras anti Wahabi, Wahabi dan juga padri-padri itu adalah Syiah, cuman pakai tangan. Ya, pakai tangan. Tadi tadi memang tangan Syiah sekarang ini lagi bergentayangan di Indonesia. Ya. Jin dilahirkan dia kongsi dengan jin. Tapi Islam Nusantara eh, ya apa yang lainnya tuduhan Wahabi kerjasama dengan kaum tradisional. Dan tolong dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah, tidaklah ada penjajah yang sukses masuk di hampir semua negara Islam rata-rata di belakangnya berkat jasanya orang Syiah. Itu selalu. Antum lihat cek. Bagaimana penjajah Hulaku bisa masuk ke Damaskus? Siapa yang memberikan jalannya? Termasuk juga Indonesia. Sampai penjajah Belanda. Di belakangnya ternyata mereka. Secara tangan-tangan sembunyi. Termasuk di negara-negara Arab. Ya, Sampai sekarang Pak Siapa yang bisa melempengkan Amerika bisa masuk ke Irak? Siapa? Yang sampai hari ini Irak tidak jelas nasibnya, menderita rakyatnya. Tiap hari isinya adalah bom berusuhan. Siapa? Subhanallah. Dan juga kaum Palestina, orang-orang Palestina sampai akhirnya negaranya hilang. Siapa di balik itu? Mereka sudah tinggal puluhan tahun di Lebanon. Pernah nggak ada mortir? ada peluru kendali, ada peluru yang nyasar ke Palestina oleh Lebanon. Hizbullah tidak pernah. Bahkan maaf Pak, peluru mereka, senjata mereka tidak pernah diarahkan ke Yahudi, tapi puluhan bahkan mungkin ratusan orang-orang Palestina terbunuh oleh senjata mereka. Kalau mereka itu betul benar-benar melawan Yahudi, tanyakan siapa namanya orang Yahudi yang pernah ditembak oleh Ban ini Lebanon Isada siapa Hizbullah tanyain dan tanyakan kepada sejarah siapa yang membantai satu rumah sakit orang Palestina yang sakit tidak berdaya digorok di rumah sakit Sabra Satila tanyain kepada sejarah jangan tanya sama orang Syiah jangan karena kata Imam Syafi'i tidak ada orang yang paling berani berdusta. Bahkan dusta menjadi agamanya dibanding syiah. Tapi tanyakan kepada sejarah. Ya kalau di Indonesia, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Allah a'lam Cukup kita akhiri ya. E, kita siap-siap sholat dan semoga antum yang tidak puas ya tidak puas terus dan nanti kita akan ulas lagi kalau bukunya sudah selesai. Berarti kurang lebih enam tahun lagi. Ya. Dan uh, saya nanti mohon bantuan karena kalau sudah menulis sejarah Islam masuk ke Indonesia banyak berkelana di Sumatera, terutama Aceh, kemudian Barus, kemudian daerah Padang Panjang, eh, terutama Ulakan, yang dimana di sana adalah pusat Islam pertama Ulakan itu karena dekat dengan Aceh eh, Abdullah Abdul Rauf Singkel dakwah ke sana kemudian punya murid banyak sekali di antaranya muridnya adalah Burhanuddin kemudian Burhanuddin mendirikan pesantren di Ulakan memiliki murid yang sangat banyak sekali juga di antara murid yang paling senior adalah Tungku eh, Datuk Tuo lalu Datuk Tuo menjadi gurunya Imam Bonjol Lalu kemudian belajar ke Aceh lagi 2 tahun. Beliau belajar di situ 7 tahun sampai mendapatkan maksudnya di Tungkutuo mendapatkan titel muallim bahasa lalu kepada Tuan Kunan Renceh mendapatkan banyak ilmu terutama ilmu peperangan yang akhirnya menjadi imam bonjol mendirikan benteng perlawanan penjajah sampai dari tahun 1803 sampai 1837 yang akhirnya dipenjara di Bukit Tinggi, lalu dipindah ke Padang, lalu ke Ambon sampai akhirnya diungsikan ke Manado, akhirnya meninggal di sana tahun 1864 Masehi.